العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرات الأفاضل سادة المشايخ والأساتذة الأعزاء فيما إسكم yang terhormat dan yang saya hormati saudara saya Muhammad Ain Najib yang kita kenal dengan Cak Nun mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin yang terhormat dan saya hormati Bapak Bupati Rembang Bapak Dandim, Bapak Polres, dan segenap pejabat yang hadir, baik sipil, TNI maupun Polri, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, hadirin, hadirat, teristimewa, para santri, santri, yang sedang merayakan hari santri rahimahumullah Hmm. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini untuk membuka jagongan hari santri dengan taknun. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Barokah, manfaat, fitini wa dunia wal akhirat. Harapan saya kepada santri-santri supaya betul-betul tahu sejarahnya kenapa kok ada hari santri saya tidak akan menceritakan tapi saya ingin menggaris bawahi agar anda sekalian para santri tahu bahwa hari santri ini sebetulnya pelangi wis kebangetan jadi ada fatwa jihad melawan penjajah ada resolusi jihad ini semua dari pesantren tapi mungkin karena pesantren itu tempatnya di desa kabeh pesantren yang kota itu ya cuma pesantren saya itu Mulane rano santri ini Karena di desa jadi tidak ada, tidak di pusat informasi. Apalagi secara politis sing nguasani Indonesia iki wong kutha-kutha. Jadi jasa-jasane wong desa barang wis ora ana sing ngetokke kaon. Malah kaporo ini tok ini ini. Lah ini kebetulan betul dengan tokoh-tokoh pesantren, kiai-kiai seperti Hadratus Syekh Hasyim As'ari, CS, yang mencetuskan revolusi iya. jihad itu orang-orang yang ya. memang tidak ingin menonjolkan jasa nah, sehingga kalau tidak ditonjolkan malah kebenaran itu dengan orang sekarang nah, ini yang musul-musul no hari santri kan orang sekarang kiai ya kiai sekarang kalau kiai dulu malah kaporon no jasane. Nek diketok no enggak ganjaran hilang. Jadi tidak pernah ada kiai-kiai kuno kok nuntut kita pernah berjuang dulu di sini Mbah Bedowi memimpin rapat ketika apa namanya Belanda turun di Sayung Siapa yang mau menyelidiki ke Sayung? itu kiai-kiai semua Mbah Baidawi yang menjadi komendannya Mbah Baidawi langsung terus diutuslah oleh beliau Mbah Toha sama Kiai KBC itu perlu diketahui gitu. itu ayah saya eh, ya. jadi cerita ini otentik dari ayah saya iya. jadi ayah saya diperintahkan oleh Mbah Baidawi dalam rapat kiai-kiai Rembang seluruhnya untuk ke Sayung apa namanya telik sandi ya? men, melihat apa betul pondo iya, iya, mujun di sayung ini gede loh mas yang diutus itu ayah saya ya Bisri sama Mbah Toha Mbah Toha itu terkenal juaduh ngungkuli taat pribadi lah ayah saya siap gitu lah cara tentara ini siap di perintah sama Mbak itu siap dan anu siapnya semangat betul karena tahu ini bareng sama Mbah Toha kabarnya Mbah Toha bisa ngilang Mbak Bedowi sendiri mengatakan ini Bisri yang berangkat nanti dikawal sama batu hak. Ini batu hak bisa ngilang. Kawi bareng jalan ke Juwana, batu hak nangis. Gak ada apa batu hak kok nangis. Aku raiso ngilang. Jadi dulu itu jasa itu tidak di bukukan dalam sejarah itu tidak masalah sama kayak dulu sekarang ini tapi anda sekarang yang menjadi santri tidak usah mengungkit-ungkit jasa itu yang penting bahwa resolusi jihad dan fatwa jihad dari Hadratus Syekh Hasim itu merupakan pengejawantahan dari bagaimana santri itu melihat Indonesia ini saya sering mengatakan bahwa santri itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Saya ulangi lagi, santri itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan turis, bukan turis kiai-kiai desa itu tidak tahu nasionalisme kalau Gus Dur Nun ngerti nasionalisme itu karena dia bersinggungan dengan bangsa budayaan barat segala macam kalau kiai-kiai desa tidak tahu kenapa mempertahankan Indonesia bukan karena nasionalisme karena pikiran sederhana bahwa Indonesia ini rumahku Jadi kalau santri-santri kalau diajak dialog ke kebangsaan itu ya lucu. Loh dia orang Indonesia kok Maka berbeda misalnya dengan Ashari, Top Itu ngebom Indonesia ya biasa-biasa aja dia nggak nah, nggak rumahnya dia nggak mikirin rumahnya tapi kalau ada santri kok ngantemi omahe dhewe iku santri udele wae jadi kita tidak usah mungkin-mungkin jasa Mbah Hasim Ashari tidak pernah ditulis jasanya oleh orang sejarawan kita meskipun ada penulis wartawan dari Arab namanya Muhammad Asad Sihab dulu wartawan Muhammad Asad Sihab itu datang ke Indonesia dalam zaman revolusi mengcover segala macam kejadian-kejadian di Indonesia dan menulis salah satu bukunya berjudul Al-Allamah Muhammad Hashim Ash'ari wadi'ula binati istiqlal Indonesia ini saya menemukan buku ini cetakan Kuwait jadi Muhammad Asad Sihab menulis buku Al-Allamah Muhammad Hasim Ash'ari wadi'ula binati istiqlal Indonesia ini dicetak di Kuwait kalau diterjemahkan letterlek kan harfiatan itu Al-Alamah Muhammad Hashim Ash'ari Wadirul binati Istiqlali Indonesia itu Maha Kiai Muhammad Hashim Ash'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia jadi santri tidak usah menonjol-nonjolkan atau mungkit-mungkit jasa-jasanya ala santri-santri dahulu yang penting bagaimana santri-santri dulu itu perilakunya diikuti jejaknya oh, dulu santri-santri dulu itu tawadu ah, tidak kemelinti mandiri bareng dawe Mbah Mus nikmat boten Nggih nikmat sakare mugi-mugi Mbah Mus pun paringi panjang yuswanipun Amin sehat selalu Amin ganteng salawas-lawase Untuk menyikat waktu nuwun sewu kami dari panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kita akan langsung uh, bertemu dengan Cak Enom. Kersana Umbatan. Jadi ada perubahan jadwal. Sekali lagi saya mewakili panitia dan komunitas obrolan santri undur diri. Menyampaikan permohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan perilaku yang tidak mengenakan kita langsung saja untuk diskusi kebangsaan ataupun apa itu namanya Katur Dumateng G. Haji MHR Najib dipun aturaken. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Saya selaku MC Muhammad Zulfahmi undur diri. Wassalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang apa-apa nulis ya, mungkin pindah. Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai dengan ayat yang paling dihafal oleh santri dan itu salah satu identitasnya sarang-sarang monggostoyo sambil saya mohon kepada operator son untuk mencari output suara yang sak penak-penaknya supaya meruang, supaya menusuk ke dalam kalbu kita yang di dalamnya ada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil menyapa Pak Bupati, Gusmus, para ulama, para pimpinan Pemkap Kabupaten Rembang, sipil maupun militer poros sesepuh anak anak be, butuh butuh juga be. mudah-mudahan malam hari ini merupakan momentum hijrah bagi kita semua untuk menjadi lebih baik menjadi lebih bener lan bener menjadi lebih menjadi lebih dedek patrape ora gampang miring niwa miring miring nengen tapi khairul umuri tuhan kita bersama-sama Santri santri A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bareng-bareng di Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma'anidum Azizun alaikum bil mu'minina Ruhufun rahim وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون وسلموا تسليما اللهم صل Kedua, Bismillahirrahmanirrahim supaya kita ini dituntun oleh Allah menuju masa depan. Karena kita sedang diuji luar biasa dengan kebingungan-kebingungan dengan angin badai yang mengelilingi kita dengan kabut-kabut yang sangat sukar ditembus oleh akal pikiran kita dengan situasi-situasi yang sangat sukar untuk kita rumuskan bersama oleh karena itu kita mohon bimbingan Allah dengan bekal takwa kita kepada Allah maka tidak akan dibiarkan kaum santri di Indonesia dimain-mainkan oleh siapapun saja tidak dibiarkan untuk ditindas, dianiaya, ditipu daya dan seterusnya karena santri adalah fenomena khas Indonesia. Iya, iya. Kita baca bersama surat Al-Hasr 18. Sarang-sarang mesti hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qad tandur nafsum ma qaddamat واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله وأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم Amin ya rabbal alamin. Pelan-pelan kita akan berdialog, pelan-pelan kita akan mencari ilmu karena supaya sesuai dengan dawahnya Bapak kita bersama, Romo kita bersama Gusmus, jangan sampai acara ini menjadi acara penggandaan kesesatan. Tadi, kan, tadi kan ada sesat ganda, tapi berpikir di sesuai suwe-suwe aku ini yang melok penggandaan justru. Anak sing tak ganda, ini mas aku raiso, ujo Yorawani, jadi ya ya, ya lah. Kesesatan kita ini. Nah, moga-moga Allah SWT membimbing kita malam hari ini. Gusmus tadi bercerita bahwa Rembang kuwi jane ketiga terus. Arang banget udan. Ning dina iki kok hari santri kok udan ket awan mau nganti sore. Gitu ya. ya. Menurut sampean itu positif apa negatif? Positif. Bagaimana kalau memang ada malaikat yang sayapnya sangat besar turun ke Rembang sore hari tadi sampai sekarang mengubah suhu udara kemudian udara itu menjadi air dan menetes ke seluruh rembang pada malam hari ini sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengarkan semua yang kita dambakan, yang kita himbaukan, yang kita diskusikan pada malam hari ini dan Rasulullah SAW memasukkannya ke dalam hati dan membuat beliau menambahkan syafaatnya untuk semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Oke Untuk itu kita mulai dulu dengan Kiai Kanjeng. Eh, kita buka dulu. Saya sambil saya kenalkan ini kita dengan saya ditemani oleh Habib Anis Basin from Yaman cuma Yuhajiru ila Pati Wajah nak kuburan-kuburan ya ini Tibanis nanti saya akan tanya dan minta konfirmasi mengenai sejumlah hal karena beliau melihat Indonesia hmm. awalnya dari jauh kemudian hmm. beliau melihat sekarang dan kemudian menyatu dengan Indonesia beliau adalah juga seorang santri Tur Kano wong Arab coba kuburan ya ming Kemudian ini Profesor Dr. Nurdin Haga dari guru besar dari Universitas Diponegoro saya minta nanti untuk menjelaskan bahwa kalau di kalangan orang-orang kota itu ada term atau ada ada pemetaan yang berasal dari sarjana Amerika yaitu Clifford Fitz itu nulis buku jenisnya santri abangan priayi nah nanti beliau biar menjelaskan karena wong modern dia wong modern delok santri pak mesti raiso dong sebagaimana teori kita biasanya nirok-nirok ke santri, karep-karep ke santri, menurut para iso di santri, mergo ora tau nyantri kan gitu. Nah, nanti Pak Nurdin ini mudah-mudahan bisa menjelaskan pos yang dimaksud santri abangan. Nek dipani sih ini abangan betul ini. Ijo Ireng nek jelas Arab kok gitu. Terus Pak Yai Muzamil nanti saya akan mohon konfirmasi mengenai ayat-ayat, hadis-hadis dan semua yang urusan kitab kuning. Gitu pokoknya hal-hal yang menyangkut hasanah-hasanah pesantren salaf yang merupakan ciri khas dari pesantren mayoritas di Republik Indonesia nanti kita konfirmasi kepada Kiai Muzamil kemudian beliau beliau saya ini putranya Mbak Maimun nanti saya akan tanya-tanya mengenai hal-hal yang sifatnya lebih mendalam lagi insya Allah gitu ya nyun saya sing jeru-jeru sing ora ketok-ketok nih kok anak caca kilat main panca indra main delok sing kasat mata sing krungu kuping tapi beliau bisa mendengar yang tidak terdengar oleh telinga melainkan bisa didengarkan dengan telinga rohani telinga batin dan telinga jiwa kira-kira begitu tepuk tangan untuk beliau Terus inggul diselingi selawatan-selawat, oh, diselingi. Kita selawatan-selawatan ya. Tapi mohon izin saya bukan alus solawat. Saya ini cuma ban serep mergo zaman bien 20 tahun yang lalu ki orang no wong sing wani selawatan dengar ngarepe wong. Terutama di kota selawatan tuh diejek-ejek. Di TV ra No selawatan zaman tahun 90-an. Nah saya sama Kiai Kanjeng nekat pokoknya ngerekam selawat karo tembang-tembang jowo, Jebul do gelem akhirnya kae do selawatan ning dindi dodol kaset-kaset selawat do suge kiai kanjeng kalau aku tetap kere tetapi karena memang suge bukan tujuan suge itu akibat dari salah satu kemungkinan akibat dari kerja keras dan amal soleh kita kalau Allah memberi output suge kita terima Allah memberi output melarat kita terima Suge melarat tidak menjadi ukuran baik buruk, enak tidak enak. Yang merupakan ukuran adalah bahwa asal Allah yang ngasih itu pasti enak, pasti baik, pasti nikmat bagi masyarakat. Jadi kita hanya menerima apa saja yang diberikan Allah SWT dan juga tidak terlalu mendengarkan apa yang diomongkan sesama manusia. Nek nuruti medsos saiki gue pecah dasmu diri ya toh. Jadi sebagai pokoke penting apa kata Allah apa yang dilihat Allah puncaknya nanti asalkan Allah ridho kepada kita maka tidak peduli hidup kita di dunia ini sengsara atau tidak tidak masalah ilam takun alaya ghadabun pada ubali asal Gusti Allah mboten duko kalian kulo lan tulus-tulus insya Allah kita akan jalani hidup ini dengan penuh keikhlasan penuh tawakal, penuh takwa dan sesitik mungkin hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim alon-alon sampai nanti kita kita akan masuk ke masjid untuk membawakan satu lakon wayang dan itu tanda dari apresiasi santri Indonesia yang nanti kita omong antara agama dan kebudayaan deh tapi pokoknya zona wayang ini apa itu Al-Quran literer yang tulisan belum ada kalimat-kalimat belum ada sehingga yang dibaca apa apa yang ada di hadapan beliau kehidupan. Kehidupan. Kemanapun kau pergi, kemanapun berada, di depanmu dan di sekitarmu adalah kehidupan, bacalah. Ya. Dan Allah juga pernah mengatakan bahwa ada tiga macam firman Allah, Pak, Pak Muzamil. Ya. Firman yang sebelum yang ter, yang yang merupakan ucapan-ucapan firman, lagi bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya Allah sudah menggambarkan firmannya atau kehendaknya atau amarnya berupa alam semesta dan diri manusia fil afaqi iya, iya. Ya. Oh, iya. sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim berarti ayat Allah tidak hanya yang tertulis tidak hanya yang tertulis yang yang, yang kemudian ditulis aslinya kan tidak harus ditulis ya. Betul, ya. ya berarti kalau kembali ke Quran dan hadis atau kembali ke Quran gitu yang tadi disitir oleh Gusmus itu berarti kan tidak hanya kembali ke Quran sebagai mushaf tapi kembali membaca kehidupan secara benar menurut mata Allah, telinga Allah, hatinya Allah kira-kira gitu ya benar tidak muzamil ya jadi saya ingin kita melantunkan khutmil Quran bersama-sama untuk anak-anak saya juga supaya tarian sufinya diteruskan dengan harapan ini pertama untuk merayakan anak-anakku santri yang sudah khataman Quran satu kali atau beberapa kali malam ini kita rayakan lagi dengan lagu Khotmil Quran kemudian juga untuk menghormati mensyukuri anak-anakku santri dan masyarakat orang-orang tuanya dan siapa saja yang menjalankan Al-Quran dalam kehidupannya ketika berdagang menjalankan akhlakul karimah ketika dia bergaul berumah tangga melakukan apapun di posisi apapun termasuk Pak Bupati menjalankan tugasan sebagai Bupati itu ukurannya adalah ukuran akhlakul karimah ukuran Qur'aniyah juga jadi kalau beliau melakukan Al-Quran di dalam pekerjaannya pasti juga ada tahap-tahap di mana beliau akan menghatamkan nilai kecil dalam Al-Quran maupun nilai besar dalam Al-Quran kan begitu Alhamdulillah ya oke jadi kalau begitu sekarang kita bawakan bersama-sama khotmil Quran Nanti kita mulai berdiskusi Nanti kita cari waktunya untuk mendengarkan kan Mas Sigit bisa hadir ke sini, tapi mungkin belum berpakaian, sudah berpakaian. Kalau bisa ke sini, saya mohon ke sini Mas Sigit. Ya. Gitu. Teman-teman dari panitia penyelenggara mohon juga ada di sini untuk koordinasi karena saya tidak mengerti schedule-nya ya saya tolong dikasih tahu kalau ada keliru urut-urutannya salah dan seterusnya karena antum yang tahu persis jawab Mas Sigit ya Mas Sigit nanti kita akan kenalan sama beliau-beliau Mas Sigit akan membawakan lakon apa Mas Sigit lakon malam ini Sang Noroyono Raden Noroyono masa muda Prabu Kresna ketika nyantri di pertapan Kuntoroyono sekilas kan Nanti kita akan bicara tadi saya bilang sama sedikit mas sedikit. Gusmus kan rumusnya begini. Santri adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia. Kan itu rumusnya Gusmus tadi. Jadi sebelum ada Al-Quran, setiap orang sudah mencari kebenaran Allah. Sejak Nabi Adam, semua, meskipun tidak kenal kitab-kitab, dia selalu mencari kebenaran Allah. Kan begitu. Sampai akhirnya muncul apa yang dinamakan Buddha, Hindu, semua itu pencarian mereka terhadap kebenaran Allah. Kan begitu. Nah, wayang itu termasuk bagian dari istihad untuk mencari kebenaran Allah itu. Kan begitu, Mas Sikit. Nah, saya tadi bilang sama Sikit jadi ini wong Jawa dibanding wong Barat, wong Arab, wong Wong Yaman, Ora ora aku nak karo iki yang mau, tadi. Selalu saya garap-garap gitu dan saya orang pertama yang mengambil yang memanggil beliau Habib. Janjane ye, janjane minta dulu Habib. Oke. Okay. Uh, eh, saya tadi punya istilah begini, sampai yang ngerti tumbuh ketemu tutup. Tahu kurungu? Oke. Okay istilah Jawa tumbuh ketemu tutup jadi tumbuh ki sore tutup tutup eh jadi Jawa dan Islam itu dalam pandangan saya royo tumbuh ketemu tutup Jawa Jawane wis nggak tumbuh ape banget wis ngerti sang yang menang wis ngerti sang yang tunggal wis ngerti no makhluk-makhluk di langit ya yang kemudian disebut malaikat oleh Islam sudah mengenal macam-macam bahkan nilai-nilai dasar kehidupan orang Jawa karena santri ini hanya ada di Indonesia loh ya, tidak ada di Malaysia, tidak ada di mana-mana yang lain, apalagi di Arab Saudi, tidak ada. Maka Anda harus berangkat dari keindonesiaan dan kejawaan dengan orang Jawa, Maduro ya berangkat dari kemuduroan dan temukan Islam dalam Jawa Anda itu supaya nanti Anda menjadi sempurna ketika bertemu dengan Al-Quran. Jadi misalnya wong Jawa wis ngerti Gusti Allah Rasare, Munduh waing pakarti apalagi coba anak-anak ada yang ngedah. Saya minta dua tiga lagi. Sing filosofi Jawa. Becek ketitik Allah ketoro. Itu ketika kita ngomong itu, itu kan berdasarkan pengalaman selama ini bahwa pokoknya yang elek itu lah ketitik. Gitu? Ya nah, apik itu yang mesti ketoro, gitu kan? Tapi kita menjadi mantap ketika Allah berfirman apa? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal dzarratin syarran yara. Kita menjadi mantap, oh tenanan boleh. Jadi tidak hanya ilmu kita, tidak hanya penemuan kita, tapi Allah menandatanganinya, melekalisirnya. Nah, itu yang saya sebut tumbuh ketemu tutup. Di orang Jawa sudah menemukan macam-macam, tapi ada yang tidak mungkin ditemukan oleh manusia, termasuk manusia Jawa. Nah, Al-Quran dan Islam itu adalah informasi dari Allah untuk hal-hal yang manusia tidak mungkin menemukannya. Misalnya nek wong Jawa tidak ditakoni jenenge kae sing kuasa kae jenenge sapa? Wong Jawa jawabnya begini. Selama ini jawabnya itu Gusti, iya, iya, Pangeran. Sekarang kita resmi dari Allah menyebut dia siapa? Allah. Bahkan kita kasih apa namanya jubah yang namanya Subhanahu wa Ta'ala. Itu resmi. Nah, kita mengenal ada kalau di wayang itu ada apa ya? Ada sing angin, ono sing ngurusi segoro, Betoro Bayu, ada apa lagi? Betoro apa lagi mas? Betoro Bayu, Betoro Bayu, sing ngurusi angin. Betoro Bromo, Betoro Bromo, ngurusi geni. Terus apa mulai? Betoro Sambu, Betoro Sambu, Banyu, ngurusi Banyu dan seterusnya. Ah, ketika kita kemudian dikasih Al-Quran, Allah, Allah kemudian menyatakan tidak ada daun yang tanggal dari tangkainya kecuali diketahui oleh Allah dikawal dulu. Tidak ada jiwa dan diri manusia kecuali Allah mengawalnya atau Allah mengutus siapa untuk mengamalnya, mengawalnya entah malaikat entah makhluk-makhluk lain. Jadi kita menjadi legitimate, menjadi jelas. Oh panjang menunggui. Nah tumbuh ketemu Kemudian nek wong Jawa ditakoni, ada sang yang siapa aja Betoro apa wae? Sang yang menang. Sang yang menang. Sang yang menang kalau Asmaul Husnanya apa? Menang itu artinya punya kewenangan, punya otoritas. Mada di fil arabi, di Asmaul Husna. Allah yang maha berkuasa. Al-Qadir Innallaha ala kulli syai'in itulah sang yang menang. Kalau widi artinya apa? Sang yang widi, Mas Mas. Sang yang widi itu maha tunggal. Loh, widi itu tunggal. Mata apa sama esa, esa satu. Esa, oke. Okay. Jadi kalau Tuhan yang Maha Esa Maha fi Asmaul Husna. Kul huwallahu akad. Bedanya sama wahid apa? Jawa tidak, belum bisa membedakan bahwa Allah itu ya ahad, ya wahid. Tapi wes ngerti mekanisme sing jenenge manunggal. Wis ngerti sing jenenge nyawiji. Wis ngerti jenenge loro-lorone loro atunggil. Kan gitu. Jadi Jawa sudah golek tenan neng ono sing ora mungkin digoleki karo manungsa maka Allah memberitahukannya itulah yang namanya Islam. Kowe dikandani sing kowe ora mungkin ngerti bahwa Allah itu sifatnya oke, okay, perannya oke, tapi yang utama apa? Nek bahasa ing nek bahasa modern ikonnya Allah itu apa? Ikon itu apa, Mas, mas, Icon kan itu kan ciri utamanya, Ciri. ciri utamanya Allah itu apa? Dari sekian banyak nama-nama dan perannya, fungsi-fungsinya. Yang paling utama, raine, wajahnya Allah itu apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nek tangane dewe, nek sikile dewe, gitu ya atine dewe, rohnya dewe. Asmaul Husna terdiri dari unsur-unsur eksistensi Allah. Jadi yang paling utama wajahnya Allah adalah Ar-Rahmanir Rahim. Maka kita yang kita baca setiap hari yang utama adalah Rahman Rahim. Karena yang terpenting dalam hidup ini wajah nomor satu. Ini ojo itu. Orang nosikile kan dari gundung beringis kok. Kalau santri bikin kartu tanda santri itu kan yang dibutuh apanya wajahnya apa mungkin dibutuh lengene apa dengkule lara mungkin sifat Allah banyak ada yang kaki yang kokoh ada yang perkasa ada yang aziz azizul jabbar al mutakabbir ada al matin al qawi macam-macam tetapi yang utama pada kehadiran Allah ke kita semua adalah ar-rahman Ar-Rahim ini hanya bisa diketahui kalau Islam datang nek wong Jawa ora iso golek mengiro-iro nah itu yang namanya tumbuh ketemu tutup itu ya teman sekalian ya jadi anda sebagai santri harus merasa beruntung karena sebelum ada Islam pun mbah-mbahmu harus golek harus golek nilai-nilai Allah kemudian kita beruntung kita dikasih Al-Quran, didatangkan Islam kepada kita, dan kita menjadi kekasihnya Rasulullah SAW. Iku naik kowe tiapa apa ke, iku sing ke kanjeng Nabi, sing Gusti Allah. Saya doakan engkau semua menjadi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mau berkumpul dan mau menjadi santri berarti ada kekasih permanen Allah di Republik Indonesia. Nek santri berkurang, nek santri wis ora pati santri, maka kekasih Allah menjadi berkurang. Apa sebabnya banjir Nuh terjadi? Apa sebabnya badai es zaman Nabi Hud terjadi ditiupkan oleh Allah? Apakah karena Allah merasa marah melihat banyaknya orang kafir kepadanya? Apa bosnya Allah rugi nek kue orang sembahyang? Nek kue mau lima apa bosnya Allah padaan orang apa nek kue sembahyang kabeh Gusti Allah badi orang jadi Allah tidak terpengaruh oleh kebaikan maupun keburukan kita. Yang bisa mempengaruhi Allah adalah cintanya. Karena Nabi Nuh adalah kekasih Allah. Maka kalau Nabi Nuh sakiti hatinya, Allah marah kepadanya. pada kalau jenengan itu dibujuk, jenengan itu dibujuk ya, Mas. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر صدق الله العظيم Saya akan terus mau dici, eh kan ayatnya kurang mari kuman subhanallah di amma yusrikun terus wallah terus wal wal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu bener santri, tepuk tangan. Wah, apalah, Akhirnya saya ragu-ragu kayak preman dong ngomongnya gini. Gung santri tenang, ini kan saya, saya cuma ujian-ujian aja ternyata benar-benar santri. Nggak bisa Indonesia dihancurkan oleh siapapun saja, asal anak-anak muda masih santri, dan masih santri sampai hari ini dan berikutnya. Itu masih, nanti anytime siap lagi ya. Atau ngelangi di sini, vokalis dia kanjeng ya. Oh, melu dia kanjeng, gue selasa anyel-anyel ya. Melu, kakak dia harus sopo-sopo. Oke, sekarang sama-sama, anu ya, Khatmul Quran Bismillahirrahmanirrahim semuanya pus eh, saat ini ngadep Gusti Allah Subhanahu wa taala kabeh karo manja nang Kanjeng Nabi gondelan atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli Anak-anak gue yang mau yang mau Alhamdulillah anak-anakku yang para terwis ya para terwis terwis itu artinya nek wis sadar ya wis ning ana terjemahan lain mau modar ya wis Udah sadar wisata gitu darwis oke bismillah ini sebentar lagi kira-kira 10 sampai seperempat jam lagi setelah kita simulasi saya akan minta di dalam untuk menyiapkan sebentar lagi saya, tapi saya ingin kita nyicil ilmu sedikit saya minta minimum tiga orang untuk menemukan perbedaan antara santri dengan pelajar atau siswa atau antara pesantren dengan sekolahan Ya. Nah ini unsurnya tolong diimajinasikan Misalnya uang sinau bu ya saya anda sinau bu gitu ya Kuncinya anda sinau Anda sinau itu kan anak Sinau opo Nek santri sinau opo Nek, skok, nek pelajar skok sinau opo Beda enggak? Beda Tolong dicari apa bedanya Nek sinau Nek santri sinau opo Nek pelajar sinau opo Nomor loro misalnya Berapa lama Piros ini lemu sinau Beda nggak santri sama pelajar? Beda. Tolong ya diingat-ingat. Ini tak tak gampang uji apa ujiannya soalnya wis tak dalam Terus misalnya kalau santri, kalau pelajar berapa jam sehari belajar? Kalau santri Nah, pesantren itu ditiru oleh orang modern dan akan menjadi masa depan pendidikan dunia. Sok-sok kabeh pesantren. Saiki wis dulu, saiki saiki wis mulai ditiru pesantren oleh masyarakat dunia tapi izin nek ngarani kuwi pesantren maka disebut boarding school kuwi yo nek Jawa mambu nek nek modern aroma ngono kalau gaya ngono kalau jamnya yo padha mambu kuwi karepe nah boarding school itu tiruan dari pesantren oke okay. berapa lama apa yang dipelajari tujuannya apa sama nggak santri belajar tujuannya apa pelajar belajar tujuannya apa padha apa sama apa enggak tidak sama cari ya nanti saya minta beberapa orang untuk angkat tangan untuk menjelaskan apa perbedaannya. Apalagi unsur lainnya, jam lamanya lamanya belajar, apa yang dipelajari, tujuan belajarnya apa, ya, bagaimana caranya belajar sama enggak? Beda, beda juga. Coba temukan unsur lain, saya sudah kasih empat tuh ini. Boleh ono liane bedanya apa? Siapa yang angkat tangan? Berani tiga orang. Singkat aja. Siapa? Ayo para santri. Supaya engkau tahu siapa dirimu, supaya engkau tahu engkau berbeda dengan yang lain, supaya engkau lebih mantap untuk menjalankan tugas kesantrianmu. Ayo mas, siapa yang berani? Oh, kamu mas, berdiri mas, berdiri mas. Satu, biar kita cari dua orang lagi. Ya, mas, mas, mas, mas. mas. Karena ya lo, aku ki kontak kalau kayak nyopol, aku lo. Gue, ini. ki. Itu jenengan pripun maksudnya. Maksudnya tadi kan menjelaskan guru tentang samina watokna kok subi presiden, subi subi aku bingung aku lah bingung bano oke yang ngono dikejar akidah usuluddin termasuk sampai usul fikih supaya kamu mengerti fikih itu ini dulu ya jadi kalau dalam bernegara yang ditaati undang-undang presiden juga harus taat kepada undang-undang Rakyat juga taat kepada undang-undang, tidak taat kepada presiden. Guru sama murid, murid itu taat kepada Allah. Allah hadir melalui guru itu. Kalau gurunya yang dari Allah, kita tidak akan taat kepada guru, benar nggak? loh. tapi kalau ngomong taatnya kepada Allah, apa guru-guru ya gue? Kalau ngomong guru ya mau? Oke. Medani loh, yang mantep ya. Aku medani sih. Aku mulanya santri sandal saya dihapus si kiai kiai yang ini caranya. Ini di sama aja. Ya aku aku rapi dia. Dia tuh dunia hati senang nih lagi. Saya turun ini sih. Ya, ya, buat saya untuk beliau, buat ya. Saya konfirmasi kepada Anda semua sebelum kita teruskan. Satu nomor kemudian kita masuk ke wayang ya. Sebenarnya siapakah dalam hidup ini yang punya hak mutlak untuk ditaati? Allah. Barang siapa di dekat kita, apa ustadz, apa orang tua, atau pejabat, atau siapapun yang segaris dengan Allah, maka kita taat kepada mereka. Dalam arti kita taat kepada Allah melalui garisnya ya Allah di pejabat atau orang tua atau guru kan gitu nah gurunya hakikatnya orang tua bahwa guru kita takzim kita takzim sama ulama ya pasti itu soal akhlak tapi kalau soal ketaatan itu kepada Allah selama mursyid kita guru kita segaris dengan nilai Allah kita akan taat kepada Allah melalui dia dia ya, kata katanya ini kita orang dipahami kue di dolanan kue Kau tinggal dolanan anang tinggal ning negara iki. Ya di Polda engko. kau tinggal. Mana ya. Aja ya? ah, nusu ya Mas ya. Aja nusu ya Mas, kok di dicikat ning dalang aku. Nek butuh rokok aja aku digawe rokok oke barang dia Oke. Yo saiki satu nomor bareng-bareng aku takon, santri opo kudu selawatan to pola lagu biasa entuk? Ukurannya apa ukurannya? Ukuran lagu yang boleh dan tidak boleh itu apa? Apa nadanya harus Arab, nek ndak Arab elek, ora. Oke ya. Apanya? Jadi ukurannya lagu ki apik ki apa? apa lagu, apa barang, apa makanan, apa apapun saja yang hasil kebudayaan manusia, ukurannya yang disebut santri itu baik itu apa? yang mendasar yang mendasar apa tapi kalau santri katanya tujuannya kan mencari ridho Allah jadi kriterianya ya seperti itu. beliau tadi yang mengatakan lagu yang baik adalah lagu yang membuatmu tambah diridhoi oleh Allah sekarang apa nak sing saru-saru mosok terus, wah saking sarun Allah tambah ridho ngono ayo ora kan? jadi itu kan unsur saja kok saru popie kan unsur tapi hakikatnya apa hakikatnya apa yaitu lagu yang membuat semuanya semakin mendapat ridho dari Allah baik yang nyanyi yang bermain musik maupun yang mendengarkan semua semakin dekat kepada Allah semakin mendapat ridho Allah ngono mas ukurannya mas ya boleh ya mas ya Aku jaluk dipikir mana ya kayak mau ya. Benar ya aku ya. Aku seneng kurang cari gue. Yang di anak itu tapi mantu ya. Mantu ya. Ini tak batal ke tengah dalam. Tapi mesti itu jawabannya apa gue? kayak Kenapa ya gue ya? Nek santri rasa guyon rasa jadi santri jadi mahasiswa kono ya itu. Nek campuran gak apa-apa mas. Santri itu letaknya pada sistemnya saja atau sudah mendarah daging pada dirinya? Sudah mendarah daging gitu ya. Oke, jadi kemanapun Anda, karena Anda santri, kemanapun Anda akan melihat dunia secara santri. Dan akan memperlakukan apapun saja secara santri. Yang pandangannya tidak hanya dunia tapi akhirat. Yang ilmunya tidak hanya pinter tapi juga baik, juga mulia dan seterusnya. Ya. Oke, sekarang saya tanya satu lagu apa sebelum ayah? Turi putih. Kita terbangan bareng-bareng ini sekarang. Semua yang bawa terbang suri seribu terbang malam hari ini. Yo, berarti apa ya? Ini, ini. Nueve. Entendí. Pensale como yo. No puedo yo. Hola, ¿cómo? Thank you. Subiwara Tuman Guru 我是我，安了地。 gur bakal muduk umpang bakale nyaur nyilet kudu balekake Kula percaya sing gawe jagat niku mesti Maha adil. Tertamtu badhe sembada madangaken lampan menika. Manggole uswe surat pamamas จักรุปันดุโลกุสุเอสุรัตริมอกกบันดุร์สโผกันนะสักเองพามาสุโลกุบุบุจักสักเองมุกิรัตตาวุนดิตดุโลกสิโมเอวันดินเนจักเปจักรุมันดุกุโลสิงกุเลกคนจึงงันกุเลกมาถ่ายกุโลสิงกุเลกตุ้งเปย์ยาสานิกลับไป

sing ngobak-obak kapan permen negara mandura. Wujude kangsa dewa pengin dadi ratu wonten negara mandura. Mongko kuwajibaning para kawula menika tansah mbebelok negari pandura lamun to iku sak tatanane dening liyan ingkang boten jumbuh kaliyan budaya pandura mriku. sampun kewajiban ing kawula madura bebelo negara madura ing ajeng sampun dipun jlentrehaken sampean kedah saged Sampian sampean ndara narayana rumangsa dadi kawula negara madura sing agamane islam Bapak Dono Maroyono sing agamane sampeyan gur urip ning negara Madura. Jiwa rasa kabangsan kados dene Dika Dono Maroyono para uga tumarukna iku dibutuhke negarane dhewe. Sepi to. lamun kono mulut dirusak dening liyan lah sampean kok mendelke mawon niku dos pundi tersale gawe semar aku kudu kepiye apa kudu prantan dhe usul jago saka sing kawula boten iku yen gundulung karo jago sengko pura jago ni kongso diwon ping sakdiri ni sampean maju perang niku kudu sani kamroh sing dapet kamroh lahir di kamroh badine mulo sampean kedah meguru kedah nyantrik kedah suwito wong tengah guru ingkang linaku manut pamana sekian semar bodro noyo noroyono kubunyan rekan di konten kotak panung poroyono sang begawan pas morobo itu yang jumbo kaya jumbo mongok itu mongok cahitan Tuhan lupa kau ิวายปั๊บปั๊บมปอนอสังเกตเช่นวันจุดแองโกลิอุตินเดลบุกวิญญาณนี้สังเกตโอ้มาตั้งต้นบันปั๊บปอนอบุกโอ้มาตั้งเบี่ยงเงินมันก็รำมปอนต้องบุกสังเกตมันก็สังเกตต้น tikus telung sasi setengah gonmu nyamprik gonmu nyampri ya ana pertapan utara yana ini tak takon sing kok golek iku sejatine apa nggonmu wis nyamprik ana kene kula sowan pun saya sang Bengawan Patmana boing pertapan mriki menika kula namung badhe nyuwun piandel tambah ilmu atau sing balung luting ulet perban Yen wis atos balungmu kandel kulitmu arep kok apa? Negari Mandura karenggan sak mangke. Wong ingkang ubah-ubah katentremaning praja. Wujudipun mangsa dewa. Kepengin dados kalindra wonten Gari Mandura. Mereka sampun dados kewajiban kula bebela Mandura, bebela Sinuh Prabu Basudewa. Dan ngadepi kongso dilo-milo buten aneh buten mongkal kedah. Kandel kulit mulantos balung kulo. Bersih. Ben ngopo. Kok kue kepingin labuh negara Manduro. Bilani negara bumi karena bumi. Kulo kulo kulo kulo bantu malus nabos ketinggal labuh ngabet kulo. Saya temak besar kulo kulo kajen kineringan yang sesampi. Kulo Sampeyan kula saged dados pahlawaning bangsa. Kula diasal kalenggan entuk kalungguhan ingkang murpat. Yen wis kuwi dadi pahlawaning bangsa entuk kelungguhan terus kepiye? Arep kok gopo? Perempuan sedaya manungsa ingkang bisa wonten ngarsa padha menika tetap betahaken bondo donya pangkat derajat. Menika mesti perempuan sing rupa sing tak takon sing manek padha sangmu nyampri sangmu nyampri papanono papan umpahyana kuwi apa madhep mantep kuwi tubuh menapa ing dados dawuhipun sang guru yen ngono kuwi madhep apa sing dadi dawuhku jeneng perbandingan tak kandhani yo ngomong sing diarani labuan kuwi ora diembel-embeli nganggo rasa pamrih lan rasa milik kok ngendi lan sira iku sapa urip sing alam donya kuwi dadi apa lan bakale kudu kepiye besok kowe mati menyang endi balimu kowe kudu ngerti Arep kabeh kamu mau kang diarani kawruh sangkan parane dumadi Thank bisa monggo kawedarno sastu nembe mireng menika kamu sangkan paraning dumadi so kuwi soko Gusti. Pan bakale bali ana ngasane Gusti kang murping jagat tegese mati alit. Kabeh kang kumelik ana ngarca padha kuwi sing kagungan Gusti lan kabeh mau bakale bali ana ngasane Gusti. Kawok sangkan paraning dumadi mau yo sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. repot Sini tong-tongan Hauku Selamat-lamat Kaki dini antuk madang sampun di pulung pulau nyantrik Wonten permakan umpo royo ngomong Gosek sing dadi sangmu awit pinaka dadi sang pri kuwi kudu sentosa lair lan batinmu ora yo salat insya Allah benar Pak Pak Koni Pancini Dino Jumwa Terus ini pun wis matang kowe. wis jam 12 jam ngepres mepet. Kowe durung tekan masjid. Ono perapatan kempong ngono kae ono kecelakaan. Monggo yen kowe mulu kuwi sing tiba kuwi mau kowe kari lek muji matang. Yen ora kok turu kok kebangetan temen. Sing tak takoni jam rolas itu julimu harus mendiwiti perapatan kepolo ngomong tabrakan kue budal jumatan aku harus ngomongin mongko kue nulungi wong mau telat lagi jumatan kue dosa ngomong muslim lagi Mangke kula suwun ke Yud bisa jawab Makyah kabang rembang Ini Mula menungso diarani titah Titah sing gawe titah yono tolong Sepisan kasih debut anak insan utawa aku ki titah utawa aku ki makhluk makhluk sing gawe urip ora guru menungso ning kewantan bulan lan kabeh kang mulih kuwi makhluk sing gawe urip. Upama ana kedadian kaya mau yen kowe mung nenggoni ala insan. Kuwe jam rolas kunjul limu arep mangkat ning masjid yo karepmu ora duwe rasa kleru ora duwe rasa salah. Kowe ora nulungi wong sing tiba mau yo ora apa-apa wong gunung nggur anak insan. Ing sing kaping pindho titah kuwi sinebut anak Abdullah. Tegese aku menungso Abdullah adine Gusti Allah. Yen mung dadi menungso mau ngabdi ana ngarsane Gusti Allah. Berarti kedadian mau mesti baik orang nulungi wong sing tiba, nanging nguyak ganjaran, nguyak kewajibane budal yang medhit Jumatan kadyanto sing tiba kuwi tanggane dhewe. sing kaping telu kang disebut ana khalifatullah kuwi tegese aku kuwi utusaning Gusti Allah utusaning Gusti kang atarya jagat Loro pangeran Gusti kang Maha Agung mapan ana jiwaku mapan ana atiku Apa sing diadepke karo sing gawe jagat kudu dilakoni yen ngerti kahanan kaya mangkono mau mesti ditulungi sekolah mikir iki jumatan keri apa ora mesti ditulungi panggone nulungi mau ora metuk sing tak tulungi iki agamane apa sukune apa golongane apa partene apa wis ora metuk apa yo tumon kecelakaan sibo takoni mau doa ya Allah yen ya wis ana alifatul kuwi ngerti kedadian kaya mangkono banjur doyo doyo, tetulung marang tongkang kandang kacin rakan orang ora ngarep-arep ganjaran sing luwih gedhe kanggo nutup dosane lewat jumatan kuwi babar pisan ora ana rasa kaya mangkono Kadang kok anggone mau satemah ora jumatan karo sing gawe urip yo ya dianggep dosa ngono. Dosa. Kuwi jenenge dunya. panggung sandiwara awake dhewe iki mung sadrema nglakoni wis ngaku pamungka Gusti manunggal ana jiwamu Gusti manunggal ana ragamu Gusti ora duwe watak serik ora duwe watak ala ora wurunga yen Gusti nyawiji marang awakmu kowe ora duwe watak serik ora duwe watak ala yen sing gawe urip Gusti nyawiji karo kowe sing gawe urip ora duwe watak sesungah sesongaran umuk kuwi ora mulai iki bisa nyawiji karo sing gawe urip kuwi ora duwe watak sesungah sesongaran ora duwe watak umuk sing gawe jagat kuwi watake arohman arohim kok bisa manungsa nyawiji lawan Gusti. Mbok menawa jagat pianane bakal tentrem rahayu, rahayu lan rahayu kuwi kang disebut manunggaling kawula Gusti. ngombe sing kang umur penembahan mongko tak monobro panjenengan sampun paring kepadang dateng ku proses wong kula pun marayana iya kowe dadi bocah nom dadi santri ya kowe eh? luwih santri utara yana kene sak ora-orane kudu bisa gawe tentrem aja nganti gawe timpring Makaten Tuhan pun dawuh apa? Piambil menapa ingkang badhe kudu paringaken dhateng Narayana, Tampanana ku sapa? Sega cacahipun menika menapa naminipun? Sing arep bunder kaya gir sepeda kuwi jenenge Cakra Baskara. Oh. Cakra Baskara. Iki kembang Wijaya Kusuma iki panah Kesawa. Uga kena kanggo Srana. Kanggo numadangi lakon ana negara Mandura ning eling deneling. Ampuhe pusaka mergo awit saka dayane Gusti kang mbek gagas. Sampun nyawang ngarep kamong karo. Dimongkel kok. kue teruk Songli pulau perwakilan saking konco-konco obrolan santri Kabupaten Rembang. Nggih ngeten iki sing kula karepke saestu pun sangat sanget panjenengan mboten rawuh Rembang kula sak kanca santri minangka petuk minangka wakil kadang-kadang santri sekabupaten Rembang matur nuwun kang tanpa pami dateng Cak Nun kalian Kiai Kanjeng Gro wah yo apik-apik apik Iki bareng jumene wis ora kalah nek karo Kiai Kanjeng kowe. Ini wah saya remen sangat, remen sangat, remen sanget ya, mereka eh, lebih menika nggih. Iya. Mayan tak Nun wonten bayangan, Saestu. Nah, tak Nun itu sudah-sudah dilindungi, diayomi. Ning panjenengan kami mboten ngayomi poro dalang-dalang hukumnya dosa lah. Musik tidak bisa Upama dalang-dalang dikelumpukin kabeh gak acara mayan dalang-dalang ora guru dalange tarik kok Iku bantu mayan jenengan dalang siji niku sing nonton 1000. Entro bareng-bareng mah visi-misi kita untuk persatuan dan kesatuan bangsa sesuai tema hari santri menikah tercapai wah ini tak pikir ini tak pikir ini tapi aku ini ning ngajak cakran yang rat kalau dapurmu ya duitku kalong kula niku saestu mboten pikir duit ini komunitas obrolan santri ikhlas lahir batin do urunan ngetokke duit kok sae dhewe-dhewe. Oh, bagus bagus bagus bagus. Oh, wong yo. Gambang syafaat mawon tobok wani kula. Duduane ya enten kanca-kanca gambang syafaat Semarang, kami rawuh tepuk tangan untuk kanca-kanca gambang syafaat sekali-kali ada buburakan wabur pengajian karo kiai kanjeng ya karo kiai kanjeng mas taat barang ini. wah mono niku wis kalau kula pun kan kocok-kocok lagu ini jenengan lagu apa lagu sing sudah muncul Bang μόνος μου iki wong tuwa. Injih nggih sembah sedeng nyuwun pangapunten Sudah kathah. Sedang kalih kula Petruk namung perwakilan saking kanca-kanca obrolan santri dalam seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rembang aturaken bumi panggon roibun Caknun. Nyuwun pangestu kula sak kanca obrolan santri mugi-mugi obrolan santri menika saged embrio dari maya oke oke tak panas nih tak panas nih boleh dalang tanggapanmu oh, aja larang-larang oh, ya mungkin pokoknya mau topat syafaat siap meluncur Yogyakarta bagus bagus gratis loh itu wonton-wonton ikan kain batin ya suara kayak itu kayak lakone ya gih gih gih gih gih yuk pangestu yuk itu ini kencing biasa kundur teka di piro mawon jadi nek enten sing kepengin foto kali panjenengan maca jati kon ndoro niki to. Aku tak tembak. Nggih. Ampun sing angel-angel. Ngelingke para wong nang dunya kuwi kudu eling lan waspada. Tapi sipun? Eling karo mas waspada karo demenan. Wus. Dalan lang. Oh, sandal sampean yang bibu loro niku ora itu. Duwe bojo loro niku jarene oleh ngaji kurang khatam. Mergo Gusti Allah yang dawuhe menungso kowe engko duwe bojo mundul saka siji, matur iso tumindak adil. Niku dari ayate pesek Bener. Guru ini jebul ingsun Gusti Allah iso mestake lamun to menungso ora iso tidak adil mergo sing kedunungan nggawa nepsu. Wah kok yo iso. Murid yang perlu didiskusikan. Gitu kan? Ayat yang perlu didiskusikan, ayat yang tidak perlu didiskusikan, ini perintah sholat dan lain-lain. Perlu, ayat sini-sini iming iming surga, rokok ganjaran dosa. Itulah yang merusak mental sistem pendidikan agama di Indonesia. Ayo, kuwasa munggah swarga ora padha karo ngajari cah cilik-cilik eh helm, helmku nek dicegat polisi nah, beda nek padane kowe poso le menentuk kasih sayange Gusti Allah padha karo ngandani eh nganggo helm umpama tiba sirahmu aman dadi le nganggo helm iki ora mergo wedi dicegat polisi ning mergo ben untuk keamanan sirah. Jadi orang mau bergomoyak ganjaran, neng ngoyak uh, kasih sayangi singgah. Oh, mau lagu tak aku. Mula saking menika eh, lampan sang Narayana sinupet rumiyin dipun lajengaken dialog. Oh, Aku sing ngopi, sing. Saan? Mereka kula tak emak sampeyan niki. Mugi-mugi kanthi hari santri punika andhayanana kamulyan kaberkahan tumpak sedaya warga ageng ing Kabupaten Rembang. menyaksikan tadi eh, contoh dari pekerjaan sangat besar yang hanya bisa dilakukan oleh orang Jawa. Wayang dan wayang tidak akan pernah mati sampai di surga. Di surga nanti tetap ada wayang dan lakonnya adalah ngeguyu uripe awake dhewe ning donya. Jadi memang seneng-seneng eh tur nyek-nyekan kalau gue kayak ngopo gue biar tadi ketua PKB berani ngopo. Itu neng ning akhirat ku ngunung-ngunungi kuwi macam-macam lucu-lucune kelakuane awake dhewe ning dunya iki golek sing ora-ora sing das ke sikil sikil ke mudas dan seterusnya oke jadi sekarang kita masih siap ya Sallu Allah Muhammad ini gilirannya sekarang saya akan mohon dengan sangat Gus Aduktur Abdul Ghafur untuk saya gali karena beliau tidak mau langsung mengemukakan kecuali saya tanya-tanya kita nuntaskan soal pemahaman mengenai santri supaya kita makin makin matang santri itu tidak berarti dibatasi oleh usia keluar dari pesantren anda tetap santri setua apapun anda tetap santri karena saat itu, santri itu satu perspektif nilai yang berbeda dengan keterpelajaran secara modern Nanti kita akan tanya-tanya kepada beliau. Setelah itu kita akan dialog mengenai wayang dan jangan dipikir wayang ini hanya pertunjukan kesenian. Wayang ini menggendong seluruh tata nilai umat manusia. Sehingga nanti beliau akan mayang di Mojopat Safaat Jogja. Kita cari nanti tanggal 17 yang bulan apa. Saya sedang memikirkan terus lakon yang paling al-hakim kalau bahasa Allahnya, bahasa Qurannya. Itu apa saya sedang mikirin. Al-Hakim itu Wahuwal Azizul Hakim. Ya. Hakim itu artinya apa? Bijaksana. Iya, Pak. Ya wis bijaksana ya rapopo apa aku tak ngerti yang lain ya. Jadi ne aziz itu bulatan seluruh kehidupannya dari alam semesta jagat raya sampai seluruh tata nilainya Allah itu yo ombo, yo jeru, yo duur, ya. B aziz. Hakim itu jadi makronya itu aziz, hakim itu mikronya, ujung jarumnya. Jadi hakim itu kudu punya presisi. Jadi al-hakim itu Allah yang maha presisi. Titiknya tepat sekali sekecil mungkin. Jadi ya Jessica salah ora salah lagi kita akan lihat ini hakim benar apa tidak kan gitu karena kalau hakim dia akurat betul terhadap kebenaran masalah jadi yang maha presisi itu nek omongan omonganku nang jadi percaya, percaya karo gurumu betul karo Gusti Allah aku mengkancamu, aku rawani jadi gurumu mergo Kanjeng Nabi we orang ngaku guru Kanjeng Nabi ki karo Abu Bakar Umar usman Ali sak piturute ming dadi konco sahabat bahkan Allah sendiri meletakkan fungsinya dengan man kepada manusia itu juga tidak sebagai guru jadi tidak ada eh, tidak ada konsep itu sebenarnya yang ada adalah pergaulan dan silaturahmi yang sangat indah dari Adam Khalifatullah Nuh Ruhullah Nuh itu jiwanya Allah kalau Ibrahim sahabat karibnya Allah Al-Khalil ya Khalilullah Nek Ismail Zabihullah singgu kalakalan karo Gusti Allah nggo geleh-gelehan sembeliannya Allah ning tidak ada kemuliaan melebihi disembelih oleh Allah karena kalau Allah menyembelih kita tidak tersembelih kita sesungguhnya akan diberi rizki yang ekstra oleh Allah jadi dungo ngomong ya Allah sembelihlah aku menurut ya dan gue untuk wedus sesuai ini bangsa Indonesia ini diberi terus wedusnya rata kota gitu kalau kalau Nabi Musa kalimullah juru bicaranya Allah representan represent of Allah subhanahu wa ta'ala Suma uh, eh, alaihissalam jiwanya Allah pada tingkat yang lebih mendalam sehingga di ditingu karo Gusti Allah nganti saiki sampai sekarang masih ada belum meninggal dunia dan akan turun nanti sesudah Imam Mahdi dan Dajjal berperang dan seterusnya. Wingko kira-kira ya tahun satu dunia rongo petang puluh lah. Terus kira-kira rongo pat, ibu petang puluh papat kiamat dari burung rabi cepet rabi. Tidak gue pas melamar malah di sana pengumuman kiamat. Gue trompet Israfil gue Dulu Wingko, ya. Jadi santri-santri kayak cepet, le, le sekolah, apa le sekolah, le, le nyantri ya. Terus tapi semua sahabat karib Khalifatullah Adam Ruhullah Nuh wa, wa Isa Kalimullah Musa Rabikullah Ismail Wa Khalilullah Ibrahim alaihissalam Semua itu dimensi yang dijadikan satu Menjadi satu keunggulan atau keutuhan Di dalam fungsi yang namanya Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah wis Habib wis beres Kalau anda sudah menjadi kekasih Allah Itu soal dosa soal segala macam jadi gampang. Allah mengatakan terus kue rasa ngitung-ngitung aku, kue ya rata hitung. Maksudnya ki, kue ini rasa diri-diri karo Gusti Allah golek pahala wae. Kok hitung bendino sak itu orang. kue rasa ngitung dan Gusti Allah ya orang ngitung kue. Orang itu maksudnya, terus pokoknya gue di tiga e apik, tiga e enak, menurut gitu ya. Itu nanti di puncak dari pengalaman Anda secara rohaniat. Nah, teman-teman sekalian, saya akan tanya kepada Gus Yofur, Abdur, karena beliau sebenarnya tak minta untuk barang 5 menit, 10 menit untuk mengulang langsung, tapi kalau tidak saya akan tanya aja. Beliau ini kan tamatan Al-Azhar, Al-Azhar itu universitas yang paling berwibawa dan paling menjadi andalan umat Islam di dunia. Uh, bukan Al-Azhar Jakarta ya. Di sana, di sana juga menjadi wa, apa namanya marjak dari pemerintahan Mesir. Jadi semua rektor Al-Azhar adalah al-mufti, orang yang dipercaya untuk memberi fatwa. Kalau di sini diwakilkan kepada majelis atau sekumpulan ulama kalau di sana al mufti ya. nah jadi beliau ini juga mendapat atmosfer seperti itu sehingga sehingga aku tak mengguru mengguru dewe tirakat dewi, tak stel stel dewe ya toh tak jadwal jadwal dewi. ya bem kalau di wayang nyun sewu kalau di wayang kan ada Eh, yang belajar pada pendeta Turna langsung karena diterima terus ada yang belajar dari patungnya Turna Sinta niku Pak Mas Sikin Ekoloyo Bambang Ekoloyo Bambang Ekoloyo Bambang Ekoloyo itu belajar kepada Turna tidak diterima iya. maka dia bikin patung pendeta Turna terus dia membayangkan dia diajari oleh pendeta Turna gitu kan terus saya tanya Pak Jalan lebih sakti mana Bambang Ekoloyo atau Arjuna murid utamanya Turna dalam cerita wayang Sakti Bambang Ekaloyo. Sakti Bambang Ekoloyo. Ekoloyo. Jadi yang belajar langsung itu bisa kalah sakti dari yang belajar secara imajinatif. Jadi wayang tadi itu nyungsewi sewu gitu. Untuk negesin supaya santri itu mengerti kebudayaan. Anda pikir tadi itu semar? Bukan, itu bukan semar. Cuman semar dihadirkan secara itu, tapi dia bukan semar kowe kia duduk kue kowe kowe yang dihadirkan oleh Allah secara kowe yang ngono kuwi sirahe ngono yang irunge sih, neng duduk kue kowe kowe neng diwayang ke karo Gusti Allah jelas ya beda beda jadi tadi itu bukan semar makanya kalau ada gambar kadipiro tadi itu bukan MH bukan Cak Nun ini yang dihadirkan secara itu tadi nah itu namanya sipil, makanya jenenge wayang maka nontonnya dari belakang yang ditonton itu bayangannya. Hidupmu semua ini bayangan dari Allah sendiri. Maka engkau harus bertauhid karena engkau tidak bisa punya jalan lain kecuali menyatu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid artinya memproses diri untuk menjadi satu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuwi jenenge nyawiji. Tauhid kan saya menerangkan Gus, tauhid kan menyatukan diri menyatukan diri kira-kira menubuhi Nah, Gus, sampean kan yo ya sekolah modern, yo ya, yo ya santri, apalagi beliau putranya kiai yang sangat nomor satu dihormati sekarang di Indonesia yang paling senior, paling sepuh dan kita semua takdim kepada beliau maka beliau yang paling bisa memberi inti beberapa santri kipie sing paling substansial, sing paling inti, sing paling hakiki itu apa kalau sudah mengerti yang hakiki Anda melakukan tahkik Masjid itu artinya ya min, min, minal hak ya al hakku cuma apa kalau anda apa ya negeske bener kita tahqiq ya negeske bener nanti mungkin beliau punya terjemahannya nek kue wis bener nih urung kok negeske bener kalau kalau sekedar tafakuh ki ning pokoke nggon iso ngadek bener nih nek tahqiq ki jadi dengan kesantrianmu Anda harus melakukan taktik tahki tak, ha, kob, ya, kob. Ya. Kob, kob, ya. Dialog, tadi kan ada gitu, dialog. Gitu. Ya gitu ya Gus saya mohon pokoknya tolong dikasih beberapa unsur untuk supaya tahkik teman-teman santri ini gue mantep kok dari santri tahkik di ngecep no tenang penting tenan santri ini soalnya Indonesia habis dari abangan KPK yang ini iki pemerintah ya abangan DPR ya abangan tapi turutnya. saya Pak Nudin sakit sehingga harus pulang sehingga tidak bisa menjelaskan abangan kiopo abangan itu dari abaan abai abaan nek santri itu to'atan. Jadi sebenarnya orang yang taat kepada Allah itu namanya santri. Kalau abangan itu orang yang mengabaikan Allah, aba, aba, abaan wong Jawa nek ain kan ngain. Jadi abangan, jadi ngainun najib. Yeah. Terus angu dubi ngau angu dubillah nanti ya orang Jawa orang apa-apa enggak nggak salah juga isone kaya yang artinya, arep kan gitu Gus saya mohon dengan sangat kasih beberapa taktik ya yang harus disadari oleh santri sehingga kita pulang dari sini mantep tenang dari santri karena anda bukan hanya menyelamatkan dirimu dari Allah anda juga akan gimana diamat menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari penjajahan yang sekarang sedang berlangsung macam-macam terima kasih Pak Nun saya akan mencoba memberikan beberapa hal mengenai santri bagaimana yang saya pahami pernah belajar lama di pesantren dari kecil ini tidak pernah SD mulai procot langsung madrasah jadi tidak pernah mengenal sekolah negara tapi kata orang beruntung sekali tapi tidak tahu apa beruntung apa enggak jadi ya, yang pertama yang saya sampaikan e, pertama pembelajaran di pesantren itu selalu dimulai dari masjid yang pertama itu masjid karena masjid itu adalah simbol spiritual sekolahnya Nabi Muhammad ya di masjid pembelajarannya ya di masjid mengatur negara juga di masjid karena merupakan spirit Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejarah tentang santri-santri di Indonesia juga selalu dimulai dengan masjid, dengan langgar. Sebelum punya apa-apa, sudah punya masjid, sudah punya langgar. Kalau dulu biasanya santri-santri itu kalau tidur ya di langgar itu kan. Sebelum ini semuanya ada, langgar itu ada. Kemudian yang kedua, santri itu sebetulnya tidak hanya ilmu tetapi spirit bukan hanya transfer ilmu tetapi transfer spirit guru saya masih bisa memahami kenapa muridnya Hadratus Syekh ngaji beberapa bulan tidak semua muridnya Hadratus Syekh Hasim Ash'ari itu orang pinter-pinter tidak semua, tapi hampir semuanya itu punya spirit Hasim Ash'ari orang punya ilmu 10 tidak punya spirit dengan orang punya ilmu dua tapi punya spirit itu saya jamin yang akan bermanfaat di masyarakat itu adalah orang yang punya ilmu dua tapi punya spiritnya dulu. orang yang pulang dari Mbah Hashim pulang dari Mbah Khalil Bangkalan murid-muridnya Nabi Muhammad tidak semuanya pintar-pintar tapi satu hal yang hampir kita pastikan mereka itu punya spiritnya dulu. tanggal 17 Agustus tanggal 17 September Hadratus Syah itu memaklumatkan sebuah resolusi jihad sebelum tanggal 22 Oktober di eh, di Surabaya dikuatkan dalam keputusan kalau sekarang PBNU-nya tanggal 17 itu sudah dimaklumatkan oleh Mbak Asim As'ari bahwa menjaga negara ini hukumnya adalah wajib 17 Agustus ketika memaklumatkan kemerdekaan Indonesia, memproklamirkan Indonesia itu tanggal 31 Agustus itu Belanda berani mengumumkan, memerintahkan untuk mengerek bendera di Surabaya. Tempatnya Nahdlatul lama. Nah kemudian makanya ketika Soekarno itu kemudian minta fatwa kepada Mbak Asim As'ari bagaimana ini Bagaimana mungkin negara yang sudah berdaulat ini ada sebuah negara yang masih merasa memiliki Indonesia maka tanggal 17 November Basim mengeluarkan resolusi jihad Wajib hukumnya mempertahankan negara ini Siapa yang memusuhi negara ini wajib diperangi Itu tanggal 17 hanya sekedar pengumuman begitu saja Tanggal 19 Bendera-bendera itu diturunkan oleh santri-santri pada saat itu Betapa spirit guru itu luar biasa saya sekolah di Mesir. Pimpinan tertinggi itu bukan korektor rektor. Karena rektor itu seringkali hanya menjadi simbol transfer ilmu. Mengenal rektor itu sebagai begawan ilmu, bukan begawan spiritual. Yang penting ilmunya. Makanya pimpinan tertinggi kalau di sekolah saya dulu itu itu bukan rektor tapi Syekhul Azhar. Orang kalau sudah menjadi Syekhul Azhar itu cara bajunya aja sudah berbeda itu nggak boleh pakai dasi itu nggak boleh biasanya pakai dasi begitu diangkat jadi sekul Azhar itu pakaiannya harus eh calon begini sudah nggak pantas lagi untuk menyampaikan kepada semuanya bahwa institusi ini itu bukan hanya sekedar institusi ilmu tetapi transfer tentang roh spirit dulu filosof kita Ibnu Miskawa itu pernah mengatakan begini At-tariqah ahamu minal maddah Cara itu lebih penting daripada materi Ada terusannya Wal ustadu ahamu minat tariqah Guru itu lebih penting daripada cara itu sendiri Lalu ada terusannya lagi Waruhul ustad ahamu min kulisyaid Spirit seorang guru Itu lebih penting ketimbang segalanya kita ketika berada di pesantren, santri, itu tentu kadang-kadang ilmunya hanya beberapa. Tapi satu hal yang kita pastikan, dia punya spirit gurunya. Saya tidak mengerti apakah santri sekarang itu punya spirit gurunya apa tidak. Karena kalau ini sudah hilang, itu santrinya sebetulnya agak terkikis. Contoh kehilangan spirit itu begini. Ketika di pondok dia ngaku santri, tapi begitu di bis kenalan sama orang itu kurang berani menyampaikan dirinya sebagai santri. Dan saya kira yang hadir di sini nggak ada yang kayak gini. Semoga. Karena kalau kalian sudah begitu saya jamin itu artinya spirit kalian sudah mulai hilang. Kenapa Dimas Kanjeng itu kok begitu luar biasanya? Karena dia punya spirit tukang bodoni. Iya orang punya tukang spirit bodoni itu mudah untuk bodoni orang Orang punya spirit kebaikan Mudah untuk mengajak orang lain baik Nah kalau kita spiritnya saja sudah hilang Gimana mempengaruhi orang lain Kenapa ketika Nabi Muhammad itu wafat Lalu murid-muridnya itu bisa menyebar ke seluruh dunia Karena murid-muridnya membawa spirit gurunya Terlepas dari apakah pinter atau tidak ini spirit dan dulu santri-santri dulu spiritnya luar biasa bangga sebagai santri melebihi daripada kemampuan ilmunya dan kalau sekarang ini ilmunya lebih tinggi kepada daripada spiritnya Indonesia itu rusak karena nggak ada santrinya punya ilmu tapi tidak punya spirit ilmu maka jadinya adalah koruptor Siapa yang paling pintar mengelabui korupsi satu miliar jadi korupsi cuma lima ribu. Kalau nggak orang pintar kan nggak bisa. Tapi kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia tidak punya spirit. Ruknya bilang. Dan semoga santri-santri Indonesia ini pelopor spirit kiai ini. Kemudian saya ingin cerita tentang Sayyidina Ali. Ketika Persia itu terakhir, raja terakhir Persia kalah tunduk punya putri-putri cantik dan puing terpintar Cantik dan apa? Pintar. Cantik, pintar. Itu sama saya Sayyidina Ali. Itu kemudian dinikahkan dengan putranya. Yang satu dinikahkan dengan Husain, yang satu dinikahkan dengan putranya Abu Bakar yang diambil sebagai anak Bupon karena istrinya Abu Bakar kemudian dinikah oleh Sayyidina Ali dinikahkan dengan Muhammad bin Abu Bakar yang menjadi anak angkatnya Sayyidina Ali jadi dua orang ini itu punya istri anaknya Raja Uwintar Wahyu Haji lahir dari orang ini orang-orang top yang Husain melahirkan Ali Zainal Abidin yang Muhammad melahirkan Al-Qasim dua-duanya itu adalah punggawa keilmuan di Madinah dan kedua-duanya ini menjadi bibit-bibit Islam bisa diterima di Persia karena ibunya orang dan itu juga salah satu spirit Wali Songo. Kalau cerita orang tua saya, Wali Songo itu anak-anaknya itu kalau kawin sama Jawa. Jadi saya berharap bahwa kalian itu sebetulnya juga keturunan Wali Songo yang waktu itu dinikahkan sama orang Jawa-Jawa itu. Dan berkat itu percampuran itu maka ada percampuran budaya dan percampuran budaya itu menjadikan Islam lebih berwarna jadi melahirkan di mana dulu tadi itu apa Sayyidina Ali melahirkan Islam yang asalnya Islam itu yang Arab lalu kemudian bisa masuk ke Persia maka kemudian kalau Wali Songo itu berhasil menjadikan Islam bisa diterima di Jawa ini. Makanya dalam diskusi-diskusi sering saya sering menyampaikan bahwa Islam ini kalau tidak dibitahkan itu nggak mungkin diterima di Jawa. Jadi sementara di lain pihak itu ada yang anti bid'ah, kita itu justru sunat membid'ahkan itu. Karena kalau nggak dibid'ahkan nggak mungkin ada taklun. Taklun itu biasa Islam karena bid'ah. Benar nggak taklun? Iya benar, konfirmasi itu. Pak Sigit itu saya kira bisa Islam itu karena dia tahu bahwa Islam itu ternyata bisa dibitahkan menjadi dakwah. Kalau enggak, enggak bisa. Al-Ma'mun, cerita tentang Al-Ma'mun. Ini santri Al-Ma'mun itu. Al-Ma'mun itu bisa menjadi raja, menjadi khalifah, generasi Abbasiyah itu karena orang-orang yang ada di sekelilingnya itu adalah orang-orang Persia Mawali, tidak hanya Persia saja, tapi seluruh adalah Mawali non Arab. Non Arab itu cara pikirnya itu berbeda dengan cara pikirnya orang Arab. Kalau kata Cak Nun tadi itu orang sudah punya mencari, mencari, mencari, tinggal konfirmasi, tinggal tahkiknya seperti apa. Yang dihadapi oleh Al-Ma'mun itu bukan orang yang kosong yang mau dimasuki Islam, bukan. Tapi yang sudah kepalanya itu sudah kadung penuh. Saya itu 100% percaya kalau Islam ini kok hanya Wahabi. Filosof itu nggak ada yang Islam. Bagaimana mungkin orang filosof kok Islamnya kayak Wahabi itu nggak mungkin. Dan yang dihadapi Al-Ma'mun itu adalah orang yang kepalanya sudah penuh. Al-Ma'mun itu ragu ini saya harus menerjemahkan filsafat apa tidak itu ragu sekali beliau itu kalau diceritakan dalam sejarah, Al-Ma'mun itu sampai ngimpi. Untuk mengelabui atau untuk apa, untuk membenarkan bahwa ternyata agama Islam itu bisa dibitahkan. Itu melalui mimpi. Al-Ma'mun itu. Mimpi ketemu dengan para filosof lalu berdialog secara teologis, dan dari hasil mimpi itu kemudian lahir satu kebijakan menjadi baitul hikmah ilmu-ilmu yang ada di negara pada saat itu di seluruh dunia pada saat itu yang memungkinkan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dari terjemahan-terjemahan ini lahir kemudian Islamnya Al-Imam Al-Ghazali menjadi imam kita di dalam tasawuf lahir Islamnya Al-Imam Al-Ash'ari yang menjadi imam kita dalam bidang teologi. Itu semuanya adalah hasil daripada pembid'ahan. Tapi bukan asal pembid'ahan tentu saja. Dan itu yang tadi kalau saya ditanya Nun, apakah mungkin orang sekolah tapi sekaligus santri? Sangat-sangat mungkin sejarah kita, imam-imam kita itu semuanya adalah berhasil mengumpulkan ini semuanya. Dan di Indonesia dalam keputusan ini dalam hal ini adalah santri Nahdlatul Ulama. Waktu itu karena saya ikut eh, Basul Masail di Nahdlatul Ulama di Munas terakhir sebelum Muktamar di Jombang. Ada satu pertanyaan bagaimana hukumnya negara Indonesia ini kaitannya dengan orang yang menyerukan khilafah. Keputusan Nahdlatul Ulama pada saat itu menyampaikan begini. Nahdlatul Ulama tidak perlu khilafah lagi. Karena bagi Nahdlatul Ulama, Indonesia ini sudah secara fikih sah sebagai khilafah. Luar biasa loh itu keputusan. Indonesia itu dianggap secara fikih itu sudah dianggap khilafah di dalam fikih. Maka kalau ada orang kemudian berteriak-teriak, mari kita mendirikan khilafah. NU santri sudah memutuskan NKRI itu secara fikih sudah menjadi khilafah. Itu kalau pikirannya nggak pikiran bid'ah, nggak mungkin itu punya keputusan kayak gitu itu. Kalau keputusannya masih seperti Islam tahun berapa saya kira itu sebaiknya lahirnya salah saja itu baik mungkin sebaiknya tidak lahir sekarang itu bisa menjadi baik itu kalau yang seperti lahir di sekarang ini saya kira santri seperti kita inilah saya kira yang memang terbaik bisa hidup menggunakan pikiran-pikiran kuno tetapi sekaligus bisa hidup dengan pemikiran-pemikiran yang ada dengan seperti itu iya. maka dikotomi antara santri dengan sebagai sekolah yang e, mempelajari turos lalu santri yang mempelajari ilmu-ilmu modern bisa kita jamekkan dalam satu wadah karena imam-imam kita dulu juga punya pekerjaan yang sama dan ini akan terus diteruskan oleh santri-santri sekarang ini dan dengan demikian saya kira kita menatap masa depan Indonesia dengan sangat-sangat cemerlang, sangat baik. Santri saya kira akan menjadi pelopor di masa-masa yang akan datang. Demikian yang saya sampaikan kalian terima kasih. Saya masih akan meneruskan pertanyaan tolong mikrofonnya. Uh, spirit tadi itu kan gini, tadi kan bedanya kalau kalau sekolahan umum itu dikenal oleh teman-teman sebagai transfer data sebenarnya transfer pengetahuan bahkan belum tentu ilmu kalau ilmu disebut metodologi kalau dalam dalam di pesantren mungkin itu mungkin kayak kiah, korikoh dan seterusnya ya. Cak Nur pernah mengatakan Nur Majid pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu substansi maka kita harus cari metodologi dari barat setahu saya di pesantren Al-Quran itu justru sumber metodologi, sumber torikoh gitu ya, sumber kaifiah. Nah, yang ingin saya tanyakan, nek supaya kata spirit itu bisa kita pesantrenkan itu kira-kira cara Arabnya sing sing sing pas apa Gus? Nek spirit itu enggak kaya Arab itu tadi sprite enggak tadi spirit. Bahasa Arab apa Gus? Ruh atau apa? Ruh. Ya, biasanya menggunakan kalimat roh. Ya. Jadi hidup itu, ya. hidup. Ya karena teman-teman tadi kan satu benar-benar salah yaitu ilmu kemudian baik buruk itu akhlak nah kalau di sekolah umum akhlak tidak primer yang primer adalah benar salah yaitu ilmu bahkan ilmu pun di, dipersempit menjadi data-data pengetahuan maka disebut kognitif tadi itu sementara di pesantren punya keunggulan akhlak ternyata lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi menurut Dudlopur bahkan di atas tiga satu itu baik baik benar salah baik buruk indah dan tidak indah nanti kita sampai ke wayang kan harus indah dan tidak indah karena puncak sholat adalah keindahan yang disebut kekhusukan kan gitu dan seterusnya Allah sendiri menciptakan semua ini karena cintanya kepada Rasulullah jadi sebenarnya ilmu akhlak mahabbah atau hub ya ternyata seluruhnya itu dipungkas, dicungkupi apa dimakutai, dimakutai oleh Gusopur sebagai spirit tadi itu. Jadi ruh. Jadi ternyata sekolah itu gak ada ruh ya. Tapi akhirnya menjadi opo monokai ngono kae. Akhirnya mengkorupsi korupsi, mengrusak negara, ming lah gitu. Sementara kalau santri etos sosial nomor satu adalah kemandirian. Gak. santri kan mandiri, mesti mandiri kan gitu. Nah, roh ya Gus ya. Saya ingin konfirmasi gini bahasa aja supaya santri punya idim-idim kalau sekolah umum itu kan taklim taklim terus karena sampean ahli bahasa Arab karena ada tahap ada taklim ada tafhim ada takrif kemudian ada takjib gitu ya nah, itu tolong Gus sampean tegas no soalnya aku tegas no gak percaya rare kalau aku jebolan pesantren jenengan kan confirm lah confirm sebagai marja itu confirm jadi kalau di pesantren itu apa yang dilangsungkan? Kalau kalau kalau sekolah kan cuma taklim terus. Taklim dari tidak tahu menjadi tahu gitu dok. Tapi kalau di pesantren sampai sampai tingkat roh spirit guru makanya tadi itu ada benernya teman kita tadi taat pada guru itu orang bener deh. Ya. dengan syarat gurunya betul teruji di dalam nilai Allah kan begitu nah jadi kalau di pesantren bedanya dengan yang dengan sekolahan adalah ada dimensi-dimensi, ada, ada keluasan, bahkan ada perspektif yang lebih luas yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah umum. Monggo Gus. Baik. Ya, saya akan mengutip tadi saya ulangi apa yang disampaikan oleh Ibu Miskawa ya. Dia mengatakan bahwa aktori kotu aham muminal madah. Itu urusan-urusan kalau dalam bahasa Arab bisa disebut dengan patris. Ta'lim, patris. Karena itulah urutannya baru di tingkat pertama tapi yang sudah kedua itu sudah mulai apa yang disebut dengan tarbiyah. Orang kadang-kadang tidak suka menggunakan tarbiyah tapi menggunakan kalimat takdir. Karena tarbiyah itu kadang-kadang oh ini kambing ya tarbiyah ini makanya kalimatnya lebih ditinggikan dengan menggunakan takdir. Walaupun sebenarnya di tarbiyah itu diambil dari kata rob itu sudah pas sebetulnya tapi ada yang kurang pas ingin menaikkan kalimat itu menjadi takdir. Nah, makanya yang taklim itu urusannya adalah bagaimana agar ilmu ini kalau dalam ilmu kalau mulai kuliah di pendidikan itu ada misalnya matematika dan pendidikan matematika. Ada IPA dan pendidikan IPA. Cara mengajarkan IPA. Nah, itu namanya metode dan teori. Tapi ada yang lebih dari itu, yaitu gurunya itu sendiri. Ketika gurunya baik, kalau dia punya ilmu IPA maka akan digunakan dengan cara-cara yang baik. Spirit, rohnya, rohnya e, seorang guru. Nabi misalnya cara mengajarkannya begini. Bagaimana caranya mengajarkan sholat dengan baik? Itu cara Nabi menggambarkannya bukan kok kemudian dicara diwarai sholat sholat ini rukune fitu, rukune walu rukune sholat karena itu hanya mentransfer ilmu namanya. Tapi yang diajarkan oleh Nabi ada orang yang datang kepada Nabi Muhammad. Kaji Nabi, aku diwurui sholat yon ten ten ten ten Itu bukan kau langsung di kayak kita takrib, oh, enggak. Itu kan nanti dia hanya tahu caranya sholat. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, komat diajak, diajak di sampingnya Nabi. Lalu Nabi perintah kepada orang ini secara khusus dan kepada orang lain delapan aku sholat prakteknya karena dengan melihat Nabi sholat dia sekaligus mendapatkan spirit sepatnya Nabi kalau kita hanya belajar caranya sholat ini nggak tahu ngerti caranya sholat itu nangis itu biaya radumu ada santri yang tanya begini saya ini sudah Islam bertahun-tahun tapi kok gak caranya khusyuk itu biaya soalnya tidak pernah dipraktekkan bagaimana roh busuknya Nabi masuk kepada muridnya. Maka cara perangkatnya Nabi, nek dulu to nah aku kisah di biaya, piye? Khusukku iku Nah itu kalau gurunya nggak pernah khusuk, ya muridnya ya nggak khusuk, nggak mungkin gurunya ngajari. Makanya ada cerita tentang uh, ada seorang Allah masuk Islam, kemudian sholat itu gimana kamu di masjid ikut aja lalu Cina itu bukan Cina ya pokoknya masuk Islam nah gitu kan nanti ganggu Ahok lagi ini kan gak enak kan nah ada yang iseng dari belakang ini sunat kok dulu kok atau guru ya jebelnya durung sunat dikiranya sholatnya ternyata ngerogo maka dia ngerogo yang di depan nah itu kan bahaya spirit guru itu luar biasa ketika dia diajak sholat sama Nabi saya yakin 100% dia akan mendapatkan esok iki ra trimo ngadet ora trimo lungguh ora trimo tapi meresati maka kalau tadi yang tadi agak sesengepen tadi ditanya-tanya itu mungkin sudah merasakan spirit guru itu saya kira itu sehingga ketika ditanya tentang guru tentang apa karena merasakan spirit guru luar biasa di Mesir ya saya punya guru tentu saja ya guru dalam arti yang sesungguhnya guru eh, guru guru sufi ya dia senang dengan saya beliau itu senang dengan saya karena saya ceritain ceritain kalau saya itu nama saya itu kalau enggak kalau kamu bisa menghitung dengan menggunakan abjadun hawazun itu persis dengan tahun kelahiran saya jadi ar, ar, Arjun itu ain berapa bak, berapa dal, berapa sampai rok itu dihitung itu nanti ketemu hitungan itu itulah lahirnya tahun kelahiran saya kakak saya juga begitu adik saya. karena itulah kemudian saya tertarik karena tertarik itulah kemudian suka mengajak saya kemudian suruh mijetin suruh apa itu mursid toreko pengenalan-pengenalan yang seperti ini itu membawa efek yang luar biasa. Makanya santri-santri dulu kadang-kadang diajari sama gurunya disuruh apa, diajak pergi, diajak ini. Itu sebetulnya ingin memperlihatkan, misalnya saya ngajak murid saya misalnya, tapi saya nggak nggak pantas untuk itu ya. Misalnya saja nih, saya diajak guru saya untuk pergi melakukan perjalanan dari Sarang sampai ke Jakarta saya itu melihat apa yang dilakukan oleh guru saya oh ternyata kalau di mobil itu wiridan oh ternyata kalau di mobil itu tidak pernah meninggalkan sholat oh ternyata meski tidur jam 3 bangun itu jam 5 kalian kalau kira-kira diajak guru seperti itu roh sholat aja enggak kira-kira Nah coba kalau punya guru Oh ternyata tidur itu jam 12 Bangunnya juga jam 12 Wah gitu misalnya Wah ya itu namanya bukan guru itu dosen namanya itu kan Bisa-bisa apalah namanya itu Itu gimana caranya meresapkan ruh ke dalam jiwa itu dan kalau kita cerita tentang Mbak Khalil Bangkalan Itu hampir semua muridnya Itu punya kisah dengan gurunya Kisah spiritual saya pernah diginikan lalu saya mengambil hikmah ini saya pernah diginikan mengambil hikmah ini punya cerita-cerita tentang itu hampir semua murid-muridnya Nabi itu kalau ditanya itu seakan-akan tidak ada orang yang lebih dekat kepada Nabi ketimbang dirinya dan guru yang bisa memperlakukan murid seperti ini itu sudah pasti akan melahirkan santri-santri yang luar biasa dan kita sebagai santri saya kira nanti suatu saat akan menjadi guru Lalu punya murid Kita perlakukan yang seperti ini Luar biasa dasarnya Tidak mungkin suara kita itu dijual hanya dengan 50 ribu 100 ribu Tidak mungkin Kalau yang hari ini punya tetangga dan kita punya spirit insya Allah kita akan melahirkan pimpinan-pimpinan yang luar biasa. Dan kalau saya boleh suara, insya Allah Ahok nggak bakal jadi. begitu terima kasih saya sangat alhamdulillah saya ingin uh, membenahi komunikasi saya dengan dengan apa tadi yang taat kepada guru tadi saya tidak akan mengajak anda lagi untuk memikirkan ulang itu saya hanya mendoakan mudah-mudahan Allah tidak memperkenalkan ada guru yang anda anut yang tidak on the track ya kan gitu itu aman anda itu bagus banget asal gurumu on the track on the track itu bahasa Arabnya sirotol mustaqim on the track, on the line gitu ya. Gitu. Jadi saya doa anda aja. Terus terus kayak gue gitu, gitu, rapopo. Rasa melu aku. Nah aku yang ruwet minum ya. Nah, terus terus, terus kayak apa banget Ya, oke. Ya, saya tambah sedikit saja soal ini. Dan sebenarnya sama itu eh, titiknya. Jadi eh, dalam kalau dalam tasawuf itu yang dipakai ukuran Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Jadi tidak boleh bertanya Guru itu wakil Tuhan. Itu ketika Anda di dalam, biasanya di dunia ini, bukan murid mencari guru, guru mencari murid. Nah, dalam posisi itu, Anda memposisikan guru sebagai representasi atau wakil Tuhan. Nek neng gone wayang ini siapa? E, Bimo. Bimo Gurunya salah pun, gurunya salah. Durno ini salah, mau membunuh dia, tapi karena dia menganggap ini wakil Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan si murid Bimo, menemukan kesejatian meskipun gurunya salah. Tapi itu dalam bidang rohani. Nah, dalam bidang syariat, Anda nggak boleh berlaku seperti ini. Anda justru harus kritis betul-betul pada guru. Takok nek gak paham, budak nek orang nek belum cetok. Nek nek tasawuf kan Anda nggak boleh nggak boleh bertanya, kecuali guru itu menjelaskan. Nek takok batal Anda. Tapi ini nenggone dunia syariat, dunia pekeh, dunia umum, pengetahuan umum, Anda harus selalu memperlakukan guru itu sebagai teman yang selalu berdialog. Itu mungkin tambahan. Oke, terima kasih. Aku anggap topi dan bersyukur bahwa ada orang Yaman kenal wayang menyajikan karena spirit Rasulullah yang selalu menerima dan mengayomi semua umat manusia karena tugas beliau memang pamungkas dan tidak bersuku-suku berbangsa-bangsa lagi tetapi the whole semuanya diayomi oleh Rasulullah maka saya akan konfirmasi tahkik kepada Pak Muzamil nih dua hal karena beliau tadi sudah mengatakan sebenarnya tarbiyah sudah mengatasi saya pernah disuruh ceramah di Fakultas Tarbiyah IAIN dan teman-teman pada menangis karena saya menjelaskan tarbiyah dari rob itu. Jadi jarak antara rob dengan tarbiyah itu kan itu kan mekanisme dan dialektika kebudayaan manusia yang luar biasa sehingga kalau anda memahami tarbiyah itu berhulu dan berhilir pada pun itu wis spirit wis otomatis gitu loh nah Pak Muzamil ada dua yang mau saya tahkikan kepada panjenengan eh, karena ini sama-sama beliau sama-sama orang orang spiritual dan orang fikih juga. Sama-sama Maduranya sama Gus Sama-sama Madura. Ya. Sama-sama Maduranya berarti sama-sama NU-nya karena agamanya di Madura hanya NU. Boleh Muhammadiyah tapi itu Islam minimal. Hari ini orang Madura. Uh, gini, Pak Muzamir, sebenarnya adanya IAIN atau UIN dengan formula fakultas-fakultas ada usuluddin ada tarbiyah ada uh, syariat syariat terus adab dan seterusnya itu itu menurut sampean itu cara berpikir sekolahan barat apa cara berpikir pesantren gitu kok ini kok fakultas karena kalau dalam Islam tidak ada fakultas menurut saya yang ada itu titik berat jadi semua itu komprehensif semua itu kafah jadi ya itu satu ya pak ya, jadi cara berpikir satu uh, yang jimatnya juga yang ada itu komprehensi jadi misalnya hidup itu nggak pernah terpisah satu sama lain dia menyeluruh Cuma ada pintu yang berbeda-beda yang ditempuh orang jadi komprehensi satu itu pintunya biologi boleh pintunya kesehatan boleh pintunya uh, fikih boleh tapi tetap dia berperan di dalam kehidupan yang utuh yang harus ada yang mempersyaratkan spirit tadi itu baru ada transformasi peradaban kalau ada spirit jadi tolong yang soal fakultas dan universitas tadi dan waktu nomor dua tolong diperjelas juga kenapa bid'ah itu dibutuhkan bahkan sunnah menurut Gus Gus Gofur bahkan sunnah bahkan muakat sunnah muakat meh wajib dan begitu bodohnya umat manusia di Indonesia di zaman ini ketika dia mendikotomikan ada Islam ada budaya dan itu dipertentangkan itu, itu saya kira puncak jahiliyah itu karena tidak mungkin Anda menjalankan Islam tanpa terapan budaya. Bayi lahirnya budaya ono dukune ono sing narik ono sing segala macam dan nyusungi budaya nyusungi budaya dan jadi ya lah biasa nggak jelas jadi pokoknya pak Pak Muzamil mama Nabi ah, Al-Badi dan seterusnya itu sampai jelaskan supaya mereka ini siap untuk menjadi ahlul bid'ah wal jamaah baik terima kasih teman-teman semua kalau yang tanya beliau Cak Non ini melebihi pertanyaan apa di S S3 di, di, di perguruan tinggi. Ya, oleh karena itu jawaban saya tidak harus benar karena saya yakin Cak Non bisa membenarkan kalau salah. <laughs> Sebelum menjawab pertanyaan dua itu, saya mau menambahi pesantren, gitu ya. Kenapa? Jadi menyambung teman itu, Kenapa Anda harus taat kepada guru tanpa reserve, tanpa kontrol? Ini ada harus empan papan, harus tepat tempatnya dan siapa orangnya, gitu ya. Jadi tradisi harus taat betul kepada guru ini ya. Ini kaitannya dengan budaya di pesantren yang berbeda dengan budaya di sekolahan. Gitu ya. Jadi begini, dalam tradisi pesantren, orang mondok ke pesantren itu melihat dulu ada kiainya apa enggak. Terus kiainya itu betul-betul kiai apa enggak? Itu. Maka kalau ini memang ada kiainya dan kiainya betul-betul kiai, maka Anda taat tanpa rese. Tapi dalam perkembangan terkini berubah. Orang sekarang kalau mondok tidak lihat kiainya, lihat gedungnya bagus apa enggak? Lihat fasilitasnya. Bisa main komputer apa enggak di situ? Jadi ya, pakai AC atau tidak? Terus sekolahnya ada laboratoriumnya atau tidak? Nah, ketika ini bergeser, Anda bisa salah pilih guru. Gitu ya. Dan Anda tidak boleh tanpa resel. Karena orang yang punya uang sekarang bisa bikin pesantren. Paham? Dan lebih bagus daripada pesantren Agus Babur. Iya. Gitu Dan terbawa oleh itu bisa salah dan memilih guru. Dan ketika berguru kepada orang seperti itu, terus Anda taat tanpa desab, Anda akan sesat kuadrat menurut Gus Mus Tolong ini diperhatikan. Maka santri jangan berubah haluan. Ayo dalam memondok, cari kiai, jangan cari fasilitas. Gitu ya. Dan kiainya harus betul-betul ya kiai. Nah, oke. Okay? Nah, sepak, kata sepakat itu ya, sudah ya. Nah, itu Nah, supaya anda tidak disesatkan. itu bos. Nah ini saya belajar pada Gus Gopur soalnya. Nah, Jadi ya itu sekarang bermacam-macam, gitu ya. E, berarti rumusnya Gus Gopur kan itu tadi, yang bahwa nanti akhirnya kan yang penting itu gurunya itu. Iya gurunya, Iya iya. Ya, itu di atas mati di atas pengetahuan, di atasnya lagi ada apa apa tadi bos metodologi terus setelah itu gurunya itu sendiri ya. maka harus nyari pesantren tidak fasilitasnya tidak gedungnya tidak santrinya banyak apa tidak enggak enggak soal itu tapi ini guru bener apa tidak kan gitu ya, nah yang disebut Gus Wafur tadi itu namanya Ruhi ya. gitu ya jadi ada hubungan rohani antara guru dan murid jadi anda oleh gurunya Murabi, gurunya Murabi, representasi Tuhan sehingga guru sampai menjadi penjambung sampai dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saya kira ini anu, Murabi itu seperti itu. Ya. ya baik yang kedua, <laughs> pertanyaan ini pertanyaan. Tadi fakultas, fakultas. jadi gini. Ya saya memang sering mengkritik UIN, Gus. Gus Kopor dosen UIN loh. Masih dosen Gus. Oh iya, beliau dosen UIN. Jadi, ya. Jadi di IAIN itu Islam itu jadi gini. Ada contoh di UII lah, di UII itu kan Universitas Islam Indonesia. Tapi sekaligus ada fakultas agama Islam. Jadi nah, kan saya jadi bertanya-tanya. Jadi ada namanya Universitas Islam Indo Indonesia, gitu ya. Lalu di situ ada fakultas ekonomi, ada fakultas sosial politik, ada fakultas kedokteran, teknik industri itu ada fakultas agama agama Islam. Ini saya jadi menjadi radong. Mestinya kalau universitas itu sudah Islam, itu ya namanya, maka berarti Islam hadir dalam semua fakultas itu dan tidak perlu ada fakultas agama Islam itu. Kenapa mestinya kok fakultas politiknya adalah fakultas politik yang Cara pandangnya paradigma Islam, ekonomi dan seterusnya. Gitu nah yang lebih parah lagi, dia di UIN, syariah itu jadi fakultas. Jadi nah, bagaimana? Kalau syariah jadi fakultas. Terus ada fakultas dakwah. Nah di fakultas dakwah itu apa? Bukan bagian dari syariah. Jadi fakultas syariah sendiri, fakultas dakwah sendiri, tarbiyah sen sendiri. Tapi kan disejajarkan. Jadi fakultas dakwah sejajar dengan fakultas syariah, sejajar dengan fakultas usuluddin, sejajar dengan fakultas dakwah. Nah ini, ini membingungkan memang. Dan itu memang kritikan saya. Mestinya kalau menurut pandangan saya dan bisa dibaca besok di fikih Muzamili. <laughs> syariah itu menyangkut segala hal. Jadi syariah itu universitas. Gitu ya. Syariah itu menyangkut segala segala hal. Sehingga syariah itu universitas karena apa? Syariah itu ya. Itu jalan. Jalan yang ditetapkan oleh Allah kepada semua hal dalam segala hal dalam berhubungan dengan segala hal itu syariah itu gitu sehingga syariah tidak bisa difakultaskan syariah itu mestinya univer universitas. ini menurut pandangan saya. Jadi gini Pak Muzamil, iya. mestinya kalau pakai cara berpikir Islam versi Pak Muzamil, iya. saya kedokteran itu bukan fakultas kedokteran, tapi fakultas syariat kesehatan. Iya. Jadi ya, betul. Kalau perlu fakultas syariat Islam kesehatan. Sebab kalau syariat saja nanti kayak bank. Iya kita pikir kita pikir mandiri syariat itu maksudnya syariat Islam padahal ternyata syariatnya mandiri <laughs> terus anda menyangka itu syariat Islam salah dewe ini nah, kan gitu. padahal itu syariat mandiri kan syariat kan aturan aturan aturan umum aturan menyeluruh menyeluruh gitu. Iya. jadi jadi Pak Muzamil mau mohon menyusun itu menyusun satu silabus ya. Bisa Universitas Islam Indonesia, terus fakultas syariat Islam kesehatan Fakultas Syariat Islam Alam misalnya itu ya IPA gitu ya Fakultas Syariat Islam apa gitu nanti kita bikin kalau Allah mendengar dia tidak tega untuk tidak mengabulkan itu kita bikin ngomong oh, kira-kira ya, apa apalagi ngomongnya di depan santri yang sengsara ini hidupnya <laughs> Oke, tepuk tangan untuk Pak Muzamil. kasih. Terima kasih. Oke, Yang kedua tadi apa? Bro? Yang terakhir bid'ah. Oh iya. Lugawiyah aja menyung iya. lugawiyah iya. Pak. Jadi bid'ah itu selama ini didefinisikan oleh orang definisi aslinya kata bid'ah itu sesuatu yang baru yang tanpa anda contoh sebelumnya itu itu bid'ah gitu ya maka Allah Ta'ala itu punya si nama dalam asma'ul husna al al-badi al-badi itu beda ada maka Allah itu ada al khalid pencipta, pencipta. Tapi Allah itu punya sifat lain al al-badi. Al-badi itu artinya Allah itu menciptakan sesuatu tanpa contoh. Gitu ya. Jadi al-badi itu artinya kalau bisa dijelentrehkan lagi Allah itu maha kreatif. Al-badi artinya Allah maha kreatif. Kenapa? Karena nggak ada contohnya menciptakan semuanya itu. Karena yang pertama semuanya yang diciptakan oleh Allah Taala, maka Allah al-badi. Nah, jadi orang yang kreatif, nah itu ya, orang yang kreatif, seperti kata Gus Gopur tadi, kreatif, gak ada sebelumnya. Tapi dia bisa mengadakan, gitu ya, itu ya, ya. Nah, ini khalifahnya Allah dari sifat al albatiknya, Gitu ya. Jadi orang yang kreatif itu orang yang merepresentasikan sifat kealbadiyahnya Allah Ta'ala. Nah itu ya. Jadi orang yang anti bid'ah ini bisa anti yang anti kekreatifan itu dan bisa anti kepada Allah Taala. Karena bid'ah itu ya seperti itu. Begitu saya kira. Ya, karena Allah sendiri al-batik, maka kalau melarang bid'ah berarti melarang kehadiran syariat Allah sebenarnya. Betul. Iya, iya. Oke, tolong ya dicatat betul bikin meme ya. <laughs> Oke, tepuk tangan untuk Gus Yopo dan dan Daniel dan Abi Anies. Ini sudah hampir sudah setengah satu kira-kira. Kita harus berunding karena kita semuanya. Gus udah jam satu. Ini Gus ini anak-anak teman-teman kita sampai ke belakang sana mereka sudah mancep. Ini karena spirit, tidak karena ilmu, tidak karena bahan, tidak karena transfer, dia karena spirit. Saya kira kita ini bekerja sama untuk menyebarkan spirit dan mereka pun mentransfer spirit kepada kita. Sehingga 5 jam itu rasanya 10 menit. Kita tidak cukup. Kalau kita masih punya paket dengan beliau, saya cuma minta minta satu aja karena banyak sekali mas mas mas banyak sekali wayang ini kita top wayang menjadi bahan untuk dipelajari juga ya mempelajarinya tidak harus lewat kurikulum gini ini tadi ada Kawan. Saya mohon mohon kepada Mas itu untuk menjelaskan Kawan karena sekarang orang sudah tidak paham Kawan dan di dalam eh, literasi-literasi modern mainstream itu Kawan sudah cenderung dianggap itu pembantu rumah tangga apa badut apa eh, pelawak gitu, gitu. Nah tolong tolong dengan sangat ini sebenarnya sangat Islam cara berpikir Sunan Kalijogo sangat Islam. Maka di Mahabharata Ramayana yang asli tidak ada punagawan. Itu hanya setelah ada Islam e, memberi cara berpikir yang lebih komprehensif dan kafa, maka muncullah penokohan karakter punagawan itu. Mungkin masih Indonesia Punagawan atau ponokawan dari kata pono dan kawan. Pono ini ngerti, kawan ini konsol ngerti ning konco Nah, eh, sekarang kehancuran negara kita karena memandang ponokawan itu terbalik ponokawan yang sebagai batur semar garing petruk bagong oke ponokawan ini wonten sekawan semar garing petruk bagong kalau dulu ponokawan itu di atas tatarannya di atas raja ponokawan sosok semar adalah sosok spiritual ketika raja bingung semar garing itu bagung adalah sebagai penasihat dulu di BA kalau sekarang nggak ada tapi sekarang jadi dibalik ponokawan konsep rakyat cilik ini mengisor mengisor mengisor jadi guru dulu tidak tidak diremehke makanya ketika kita salah memandang konsep wayang, konsep karakter tersebut, penokohannya, pemikiran kita juga salah. Makanya para santri itu sering-sering nonton wayang. Jadi, <laughs> Semar, Semar, ketika Raja Ngamarto, Prabu Dewo, di dunia pedalangan, dunia wayang itu ada negara sing gemah ripah. Loh Jinawi Kertoto Toraharjo. Itu negara Ngamarto, rajanya Persisnya punto Dewo tidak bisa bekerja sendiri. Dia punya tokoh ponokawan itu Semar. Ketika ada kebingungan, Semar, Semar yang menasihati, Semar yang memberi masukan jangan begini, jangan begitu. Sekilas begitu tidak Nun, kalau hanya dulu Semar dan anak-anaknya itu di atas raja, tapi sekarang posisinya di bawah. Maturnuwun. Eh, saya nambahin sedikit teman sekalian setelah itu kita eh, beralih menuju puncak acara terus Gus, sampai untuk saya gigi. salah satu pekerjaan yang diidam-idamkan oleh para dokter dan para sekolah modern itu adalah menjadi staf, ahli apa menteri, apa gubernur, apa presiden yang gitu ini staf ahli ini bener lagi ahli kok staf loh diakoni ahli yang nah itu sudah pola berpikir di mana feodalisme birokrasi itu sudah sangat dominan Lu, ahli itu orang yang kamu butuhkan untuk untuk menjadi penasihat kamu menjadi ahli kok kok jadi stabil ya jadi ini negara ini panjang kelalik-kelalik celananya tinggal kublo kublo itu kacauan gitu kan gitu maka punokawan juga tidak mereka pahami. Punokawan ini ahli spiritual. Bahkan lengkap, Semar itu tidak hanya spiritual. Seluruh spiritual dalam arti dia ujung atau puncak atau tetesan inti dari seluruh kemampuan. Apa kemampuan kebudayaan, kemampuan peradaban, kemampuan ilmu, kemampuan silaturahmi, segala macam. Semar itu the whole thing. Maka, maka di situ semar itu betul-betul ciptaan apa fenomena bid'ahnya Sunan Kalijogo. Kemudian Semar di administrasi dibagi menjadi division of labor ke bidang-bidang yang diperlukan oleh raja-raja. Misalnya Petro itu ahli filsafat dan ilmu. Kalau Gareng itu ahli budaya, dia kebudayaan, jadi dia mengerti lalu lintas hubungan antar manusia dan seterusnya kalau Gareng itu eh, kalau Bagong itu rakyat itu sendiri jadi rakyat yang nyawiji dengan Allah jadi Bagong itu adalah bayangannya Semar dia tidak diambil direkrut seperti Gareng dan Petro artinya itu ada kelengkapan kalau kamu mau jadi raja yang baik kamu harus punya harus punya punokawan dan punokawan bukan bawahanmu sama sekali saya kira punokawan orang yang bawahan diasurke banget ya. Maka negara kita sekarang di amandemen UUD 45-nya menjadi negara yang tanpa kesepuhan, tanpa keahlian, tanpa kebegawanan. Sama sekali nggak ada sekarang. Bahkan negara pun nggak ada. Yang ada pemerintah dan tanah air. Ini tidak tak dawa kedawa banget. Makanya kita akan rubah. Sampai harus merubah negara ini. Harus dirubah. Ini negara bukan negara yang dulu diperjuangkan oleh Mbak Hasim. Orang kaya yang ini karena Mbak Hasim. Ngono loh, Iki mas di satu pihak ngomong NKRI harga mati. Harga mati apa mas kok podal-podal tangannya. Mbah Hasim mas kok untir-untir. Gitu loh. Sikile mas kok tukel-tukel, Kok cari harga mati. Jadi uang Indonesia itu panjang cangkeme jan. Orang no pertanyaan ke hatinya dan ke pikirannya sama sekali. Jadi dari punokawan itu kita bisa memperbaiki Indonesia. Sama dengan dari ilmu-ilmu Islammu di pesantren, kamu bisa memperbaiki Indonesia. Jangan dipertentangkan antara wayang dengan ilmu-ilmu santri. Jangan dipertentangkan antara budaya sama Islam. Karena kalau Anda berpikir kualitatif, berpikir ruhiyah ya Gus ya. Berpikir ruhiyah, maka Anda akan bertemu kedua-duanya itu Anda akan temukan. Ya. Wayang ada di luar wayang, yang tidak wayang ada di dalam wayang. Wayang bisa menjelaskan semua tadi. Kalau kita ngomong fakultas-fakultas tadi, lihat adanya universitas dengan fakultas seperti itu kan sama dengan sudah tidak pahamnya orang sekarang tentang wayang. Kan gitu. Kalau saya menyebut, kan tidak ada universitas di Indonesia, karena tidak ada sarjana universitas, yang ada sarjana fakultas. Tahu enggak? ya, yang ada sarjana fakultatif kalau bahasa maknya orang yang tahu tahu agak banyak tentang sedikit hal dan gitu kita mungkin tidak akan bermimpi akan jadi orang yang tahu banyak tentang banyak hal yang disebut universal tapi paling tidak tidak sekedar jangan disebut universitas itu fakultas itu kan paguyuban fakultas-fakultas begitu <laughs> karena nggak ada sarjana yang yang universal yang ada sarjana fakultatif orang yang tahu banyak tentang sedikit hal kita punya tiga orang lagi orang yang tahu banyak tentang banyak hal orang yang tahu sedikit tentang banyak hal dan naudzubillah min orang yang ter orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal Mas, dokter lubang hidung sebelah kiri bagian bulu nah kan begitu terus begitu apa namanya begitu menyempitnya hidup ini saya tidak mengatakan ekspertasi itu tidak tidak penting tetapi saya kira seluruh keahlian fakultatif harus terus menerus dibimbing oleh universalitasnya harus kembali kepada kemenyeluruhannya makanya untuk bulu fisilmi kafah karena satu-satunya jalan untuk kesilmi itu ya kafah sistem metodologi dan cara berpikir yang dapat kira-kira gitu ya bapak sekalian eh, ada yang lain mas eh, yang akan digunakan mengenai wayang ini yang jelas di Jawa perkembangan agama Islam bisa booming karena ketika Raden Said atau Raden Sunan Jogo menyebarkan agama melalui media wayang kulit dan gamelan itu yang perlu kita ingat jadi monggo dengan Layang Gulir dan Gamelan konco-konco obrolan santri, konco-konco santri mungkin saya kepingin latihan dalam saya ke Sari, pencakaran Ningrat latihan abu bareng-bareng mungkin kolaborasi hadroh kali gamelan bebas pun lo cepat ini lo Mas Gus Rami, Gus Mamak dan lain-lain yang penting kita ukur ya, yang penting bersatu Setuju? Masih terakhir sekali ya, sampai nanti sebelum pulang coba dilirik itu. Gue bisa telatkan gawe gue yang kuwi. Perwayange kowe gue gue tok wis ora telaten, aja meneh kon gawe, aja meneh nata. Ini ini tradisi rohaniahnya orang Jawa. Kita uang orang lelaku ora iso monggo monggo saiki wong kan pragmatis dan instan maka tidak akan mungkin mampu mencapai seperti itu tetapi saya sudah meyakini berdasarkan pengalaman berpuluh-puluh tahun bahwa ora iso leren ora iso entek ora iso mati ora iso mati ketoprak mati, ludruk mati, Sri Mulat pun mati, ya. Semua mati, dangdut aja mati, bunuh diri. Karena pertama yang penting lagunya, kedua setelah itu orang penting lagunya, yang penting jogete, setelah jogete sing penting bokonge, Terus orang penting rainnya, sing penting bokonge muntur Korak akhirnya tidak penting lagi pemainan permainan musik akhirnya tidak tidak tidak payu lagi pemain musik dangdut akhirnya lari ke kiai jam sulingnya yang sangat mendasar untuk mengingat-ingat nilai yang mendasar dalam kehidupan untuk takik wayang itu takiknya luar biasa saya bukan fanatik wayang enggak ya aku fanatik nang urip sing digawe Gusti Allah iki dan wayang termasuk di bagian yang sangat esensial dan mendasar jadi kalau masih ket dan dalang jalan kira orang dididik sapa-sapa orang dikongkon sapa-sapa kan mboten dadi ku kan sing di di Indonesia kan Indonesia lah orang ngongkon kita di jalan mainstream kebudayaan kita kan tidak menyarankan orang untuk menjadi jalan dan tidak kondusif untuk pendidikan jalan tapi ada orang yang lahir seperti itu berarti Anda ini adalah orang yang tidak lahir di Indonesia tapi lahir dari langit langsung oleh Allah sebagai dalang sama dengan Gus, Bocah-bocah ini nom-nom itu umur rasuasan tahun yang kurang tahun. Ini mereka punya kecenderungan yang berbeda dengan pendidikan nasional Indonesia. Betul Anda lahir dari kehendak Allah. Anda adalah kaumun akhor. Anda adalah orang baru yang diamarati untuk masa depan Indonesia. Ya, dan saya meyakini itu dan saya semangat dan karena itu saya mau keliling seperti ini tiap malam berbeda-beda tempat. Jangan yo kesel, jangan yo sebel barang. Minta tak lakoni kabeh. Mergopo, mergo saya punya harapan kepada Anda. Saya melihat Indonesia ke depan. Sangat mencemaskan kalau kita melihat Jakarta. Ahok menang akan bahaya, Ahok kalah juga bahaya. Sama bahayanya. Kita sudah diadab Allah seolah-olah. Apa namanya? Ora ora gelung karo tekek ini anane kagal karo musang. Ah, Jadi kemanapun pergi kita kita kita akan salah dan kita akan kalah maka saya kira jalan keluarnya harus spirit yang sejati yang diomongkan Gus Gofur tadi dan kita kumpul malam hari ini sebenarnya adalah menghimpun kembali spirit yang sejati dari Allah Subhanahu Wa Taala saya yakin pulang dari sini anda akan menjadi transformator dari cahaya Allah seperti guru tadi yang disebut Pak Muzamil Kenapa guru kamu taati? Karena dia transformator. Dia adalah akselerator dari cahaya Allah. Allahu nurus sama wati walad. Dan Anda sendiri akan kemanapun pergi menjadi pemantul cahayanya Allah ke sekeliling Anda. Amin ya rabbal alamin. Oke. Okay. perlu tanya jawab ya, waktunya enggak ada betul ya. Apalagi ilmunya Nabi Khidir untuk lakon. Kita <laughs> gitu. belajar Pak Muzamil loh. rai ini tasawuf loh, untuk lakon. Lakon itu malah tak lulus ping telu ke takon tak usir ada firokun baini wa nak kan begitu jadi rantuk takon ya oke saya cuma minta satu nomor kita nyanyikan bersama atau kita selawatkan bersama atau apapun saja tapi anda yang memilih apa ya, Gus Gofur saya nggak tahu Banser itu posisinya di mana. Banser itu setengkak di bawah Kodim, setengkak di atas Hansip. Jadi mau Madura loh itu. jadi naik Banser aku oke, okay, oke. Okay. Sing melindungi peci saya itu Banser. Jadi suatu hari peci saya dikerubungi orang habis acara, orang sing mencolot dupo. Uh, komandan Banser marah, hei haram mencuri itu namanya, merebut, jamret, lapulit, ya uber, sikap kumpulnya direbut dengan gagah perkasa moro nanggu cak sudah saya ambil kembali cak untuk saya jaga dan Indonesia banget Indonesia banget ya Allah tapi pokoknya hidup kanser dan semua teman-teman Nahdlatul Ulama teman-teman muslimin para santri I love you Bull dan saya yakin pada masa depan Indonesia karena ada Anda semua yang masih muda-muda dan penuh spirit pada malam hari ini. Oke, pandang bulan. Oke, bismillah berarti terbangin Lui. Lani Rai. Terus Bali. Ya apa spirit <laughs> ya Rai? ya secara popo mereka sudah sejak siang mereka capek enggak apa-apa ya terus ngantuk enggak apa-apa salah satu sunatullah itu ya manusia itu ngantuk kan gitu. Ah, gitu, gitu. Allah yang mencipt, membuatmu ngantuk dan Allah yang membuatmu tidur kemudian Allah pula yang membangunkanmu dari tidur yang gitu dia tidak pernah berpisah darimu ia menyatu dengan jiwamu dan dia lebih dekat dari urat lehermu maka kamu tidak mungkin lupa kepadanya dan tidak mungkin tidak bercinta dengannya demikianlah Nabi Khidir tidak boleh tanya Nabi Musa yuk ya.